Madiun subuh itu surat subuh kunut. Tahu-tahu ada satu raja atau sultan waktu itu. Dia melarangnya karena dia dapat ilmu dari gurunya. Sedangkan gurunya cuman mengatakan tidak ada tuntunan ini segala macam. Langsung si imam masjid ini tadi mengikuti. Oke lah, tidak apa-apa. Karena ini perintah rajanya. Ya saya tak manut. Saya tidak Cuman dia juga berdiri tapi membaca ayat ayat yang mengampleng raja itu tadi. Ya walaupun niatnya tidak tidak mahal, kan cuman di sini jadi dia akan lepas bahwa saya diperintah oleh raja saya, oleh pemimpin saya, orang yang besar di antara saya. Saya manut kalau ada apa-apa ya kayak ono siksa kono kuwi. Wa qalu rabbana inna ata'na sadata sadatana wa kubara'ana fa adalluna sabila. ربنا آتيهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا Ya Tuhan kami sesungguhnya kami telah mentaati pemimpin-pemimpin dan pembesar-pembesar kami. Lalu mereka menyesatkan kami dari jalan yang benar. Ya Tuhan kami timpakanlah kepada mereka adab dua kali. Dua kali lipat. Dan kutuklah mereka dengan kutukan yang besar. <laughs> Subhanallah. Akhirnya setelah dia dibacakan ini, si raja ki mau eh wis terus napa kunut bae kaya ndek iki. Timbang ki maca iki kaya ngampleng aku. Lebih baik terus ora Allah mahdina fi man hadait wa afina fi man afait. Sebetulnya kalau dilihat anu tidak ada masalah. Syekh Ma Sayyid Muhammad Maliki mengatakan sebenarnya sebetulnya kalau kalian mau tahu kalau satu sama lain tidak tahu dalilnya, tidak tahu apa tujuannya, terus langsung datang ke masjid nyalah ke ini nanti menjadi satu masalah bisa jadi pukul-pukulan contohnya begini ada orang sholat ba'dal sholatil fajr orang habis sholat fajr habis sholat subuh itu kan tidak ada sholat tahu-tahu ada orang di masjid sholat dia baru datang loh ini mau orang itu ini waktu yang diharamkan sholat kok dia sholat orang itu sholatnya sholat tahiyatul masjid dia tidak tahu langsung kampleng langsung digeret eh orang itu eh, haram haram tidak boleh sholat ini padahal sholat tahiyatul masjid itu ada pendapat yang membolehkan ada pendapat yang tidak jadi karena dia membolehkan masuk ke masjid tahiyatul masjid ada jadi bagi orang yang punya ilmu dilihat oh ini mungkin sholatnya tahiyatul masjid jadi kan tenang tidak mau melepuh langsung eh haram haram tidak boleh sholat ini bukan waktunya sholat ini waktu haram diharamkan sholat. Sing gini oh ya Arab kemproko Arab ngampleng ya cik sholat. Kan gini dah. Akhirnya kampleng-kamplengan naik masjid. Apa bagusnya? Tidak ada bagusnya. Mestinya husnudan oh kui sholat tahiyatul masjid. Atau mungkin dia tadi sholat ada istilahnya. Kodaan sholat tadi sunnatul fajr. Boleh ada yang membolehkan begitu. Di sini di uh, Sekiranya dia itu murid yang sesungguhnya maka ia akan luas pandangannya. Wong nek sing waras dia akan luas pandangannya, tidak cukup. Pokoknya kebiahuya semua dolalah, semua benar ngono. Semua ini termasuk pemimpinmu barang kowe. Dolalah ya. Semua yang yang sesat ini semua hal-hal yang sesat ini, semua hal-hal kemusyrikan, semua hal-hal yang tidak dilakukan bid'ah yang sesat itu tempatnya finar. Bid'ah yang sesat itu tempatnya neraka jahanam, itu pasti. Tapi ada bid'ah yang baik, itu tempatnya tidak di neraka. Gitu loh ya. Jadi bid'ah yang sesat pasti di neraka, pasti. Hmm. Dia pun akan mengetahui bahwa sholat setelah fajar terdapat khilaf antara ulama. Di antaranya ada yang memperbolehkan sholat sunnah di godok sebelum terbitnya matahari. Ada yang menyatakan jika masuk ke masjid, maka diperbolehkan sholat tahiyatul masjid. Walaupun di waktu yang dilarang. Ada yang berpendapat tidak memperbolehkannya. Khilaf pendapat ulama dan mempelajari khilaf tersebut akan memperluas pandangannya dan memperluas pemikirannya. Sehingga mempersempit perselisihan antara kaum muslimin. Bagaimana caranya untuk menghilangkan perselisihan antara kaum muslimin? Caranya, bacalah pandangan-pandangan para ulama, bacalah kitab-kitab para ulama yang banyak. Khilaf-khilaf itu, ini mengatakan begini, itu mengatakan begini, itu mengatakan begini, itu bocoran kafe. Kalau kamu tidak sempat membaca, melu wong sing wis moco. Ketemu, Aku ki arep tuku buku ya ora dikdit Mbak. Arep maca ya modele awakku lagi kan maca pripun bahasa Indonesia ora iso apa bahasa Arab. Ngoten. Berhubung saya tidak bisa baca dan tidak ini saya tak melu wong sing akeh lah. Sing kulino amal amalane napa kula tak tumut yang kira-kira amalan orang-orang itu mempunyai saksi, ya. Jadi insya Allah itu lebih aman. Dan orang tidak akan timbul padu. Sebab apa? Oh ini menurut Imam Syafi'i boleh. Oh ini menurut Imam Malik boleh. Oh ini contohnya jenengan ini naik sholat ten Mekah al Mukarromah. Neng Mekah ini sholat ada sing tangannya dicol ke neng isor. Allah Akbar. Tangannya isar. Lepas setangil lho maksudnya. Allah. Orang apa-apa orang sing nyalake mas. Coroin aku semangki kidul rendok tangan kudu mas. Orang ya meneng kafe. Karena dia tahu itu ada pendapatnya mungkin begitu monggo. Enak sing sholat Allah. Oh, enak lah jangan. Bang tinggal itu kok saya TV TV. Jangan tinggal ini. Enak. Tidak apa sing jawil. Enak sing tangani tetap neng tengah menu enak. Enak sing ini malah. Allah. Orang apa-apa. Mungkin punya pendapat orang enak sing jawil-jawilan, orang sing padu metu ya. Assalamualaikum. Mas ini saya punya makanan kalau mau makan. Buka bareng-bareng nih. Ya di Roma, di Mekah Madinah itu buka bareng-bareng orang mikir wong sing tangane setanging ini orang mikir sing ngono kabeh mangan bareng bodoh. Guyu kabeh seneng kabeh buka bareng. Enak to? ya kok tekan hagi arep mulih wis padu. Hagi arep mulih wis tekan urung tekan di baru sampai hotel wis enek wong jenggot-jenggot niku. Teacher ada ha, haji, haji, ada, ada, daftar, haji ada, zain, ada, ikra, ikra. Nengkono dibuka pertama melarangan orang menziarahi kubur. <laughs> Ya. Kedua, haram. Nah, mulai ngono. Belum sampai ke Indonesia dikai buku. Nek saya bukunya tak pek ke kabeh nyoh. Aku ora butuh bukumu. Abot-abot nggowo gur padu ning wong. Istri saya waktu haji tak pesen pertama di antaranya yang lain pesanan ojo oh, gelem kayak buku apa baik Buku sing suka kene wis insyaallah orang kalah karo buku suka kono. Iwas kuwi apa apa nggawa ora manfaat kecuali Al-Qur'an. Kecuali Al-Qur'an atau buku hadis tentang hadis-hadis itu mungkin boleh Bukhari, boleh doa-doa silahkan gawon. Tapi nek buku pertama wis bangsa sing syirik sing hak wilepit buangan kabeh. Itu mereka mencetak miliaran, triliunan rupiah gunanya gue nyebar ke pendapat ngono tok. Gor ngamblengi wong rono rene Gue apa tok? Timbang duitin gue ngono mbok simpenen kekno wong-wong sing gitu gitu. kayak wong-wong sing orang duit dulur-dulurmu muslim sing orang duit luwe akeh timbang gue nyetak buku kandeli sak mene-mene jerone sini gue ngelek-ngelek mu Islam di Lah ngono wong Indonesia ketemu ning wah ini buku luar biasa. Ternyata saya keliru. Dari kecil sampai umur 60 tahun saya dulu diajak ayah saya ziarah kubur. Berarti ayah saya ini syirik. Ayah saya ini sudah seman raka ya saya ini. Lah kok bapakmu neraka kowe kok seneng to Bapak mbok neraka-neraka iki terus piye? Seandainya bapak kamu jelas wong sing syirik misalnya, kita ya rodok adab sidik to ora wani ngomong bapakku neraka jahanam to. Walaupun jelas bapak mungkin nyembah patung geladak, misalnya ngono. Mati cek nyembah ngene, jelas kuwi rapi ngono. Tapi nek awake dhewe sebagai anak mosok ngomongke bapak yang rokok. Walaupun ini sebagai adab. Aku ini wis ora ndek adab ya aja urip le. Mati ya wae wong adab ora duwe kabeh ora duwe. Arep urip cara apa? Jadi hati-hati, hati-hati, hati-hati. Saya ini menyampaikan ini Maksudnya, berilah, carilah ilmu yang luas. Belajar. Neng diwai belajar. Misal, ada orang yang melarang untuk sholat terawih 20. Bukan melarang, punya pendapat bahwa yang sebenarnya itu 11 boleh. Jadi nek enak wong sing enak sing sholat sing 11 itu aja nesu. sholat wis sholat terawih nesu guru ku semua helah juga kakek ngomong. Jadi, Anda tahu oh ya wis ben. Cuman seperti kemarin yang saya bilang, Sing salat 20 kuwi cek gawe kesempatan wong sing salat 8. Sing salat 8 ora gawe kesempatan sing 20 kan aneh lho. Masjid-masjid sing 20 kuwi gawe dalan ayo sing 8 arep pinggir do, tak inggon ning kono salat arep muling mulia ya ora apa-apa. Ganjaranmu ya insyaallah itu. Lah aku tak terus ke sing 20. Tapi nek sing masjid sing 8 Rampung walu langsung kunci sing 20 eh nyinggir, nyinggir, Ora enak sing rong puluh ono apa? Mestinya kalau Anda punya pendapat yang delapan yang benar ya wis, saya kira puluh silahkan sholat puluh, Saya tunggu nih wis rampung ku tak tutupi. Lah ngono selesai tuh, Enak dong, malah. Langsung sih sing sholat puluh ngerti wongki kok api men metu. Iya, lah ngono ta lumayan. <laughs> Ngono ki enak loh. Jadi wong sing semenjak itu tidak ngajari syirik. Orang ngajari edan-edanan, Ya, insya Allah itu sebagai kemarin itu masalah. Kalau kita punya ilmu yang luas, kita tidak banyak nyalah kalian nih. Tidak banyak nyalahkan karena kita tahu oh, ada pendapat jauh pantas di ngono. Oh pantas di ini. Oh pantas yang Israel mau di pendapat. Dan seneng terus. Ah, Imam Syafi'i kalau pergi ke tempat Imam Malik, beliau tidak pakai kulit. Imam Malik ke tempatnya Syafi'i nganggu gunut, Iki lo adab. Adab para ulama, adab para tokoh-tokoh masyarakat. Di mana misalnya sekulinone tenggene niku oh, misalnya begini. Jenengan sholat tentang genan sinten misalnya gene kiai. Kiainya itu biasanya tuh sholat ada wirid-wirid itu. Jangan jenengan sing mimpin bingung kabeh. Serah kiai ini sing kulino. Pun monggo. Mboten hmm, nek kula niki sami kalih jenengan, nek sami monggo. Tapi kalau tidak itu kan nanti jadi benturan. Benturan lain caranya adab itu. Adab itu penting. Adab itu memang sangat penting. Cuman zaman sekarang adab disingkirkan. Yang penting kudu. Orang ini minggir. Ya. Ngono lah. Kita lanjutkan. Kita masuk ke dalam bahasan yang kemarin sudah ya. Masalah bid'ah. Yes. Ya. Bid'ah diputuskan oleh Sayyid Muhammad dibagi dua dan lima. Bid'ah baik dan buruk. Ada bid'ah yang wajib. Ada ya bid'ah yang haram. Ada bid'ah yang halal. Ada bid'ah yang makruh. Ada bid'ah yang mubah. Niki menurut Sayyid Muhammad paham yang ya wajib di luruskan. Paham-paham yang wajib luruskan eh paham-paham sing anu iki lho. Lima itu tadi. Nek jenengan bagi bid'ah itu menjadi dua atau lima tadi, luwih selamat. selamat ya pak Jenengan tidak, oh ini terkategori ke bid'ah yang ini, oh ini kategori bid'ah yang ini. Sampai dibawakan berapa perumpamaan termasuk bid'ah itu adalah salat tarawih yang dilakukan Sayyidina Umar. Sungguh nikmat bid'ah adalah bid'ahnya ini kata Zainal Umar. Apa berarti Zainal Umar ini rokok jahannam? jahanam. Welmi yo ya, mbok dotok. Ini ya. orang syirik-syirik saya mbok dotok. Kalau mau syirik kita kita. Bid'ah dulu lah binar. Zainal Umar membuat bid'ah baru. pemahaman ziarah. Pada pertemuan dan pemahaman ini kita berbicara tentang ziarah Nabi Muhammad SAW. Mari kita ucapkan salam, salam kepada Sayyidina Muhammad. Di situ ada gambar, ya kaya gini gini kaya Raudhah. Tapi di situ gambar kubah hijau yang besar, poster gitu. Terus Sayyid Majdi menghadap kepada gambar. Assalamu alaikum ya Sayyidi ya Rasulullah. السلام عليك يا أشرف يا أشرف خلق الله السلام عليك يا مدثر السلام عليك يا مزمل السلام عليك يا طه السلام عليك يا ياسين السلام عليك يا محمد السلام عليك يا مصطفى السلام عليك يا أحمد السلام عليك يا مجتبى السلام عليك يا حبيبي يا رسول الله Kita ucapkan salam buat Rasulullah SAW. Kita mempunyai pertanyaan agar meluruskan pemahaman dari pemahaman yang wajib diluruskan. Dengan rasa cinta dan kasih sayang sebagaimana yang telah Anda jelaskan selama pertemuan kita di dalam pembahasan yang wajib diluruskan. Apakah terdapat keutamaan dalam ziarah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Dijawab oleh Sayyid Muhammad al Maliki. Pertama, saya ucapkan selamat atas ziarah ini dan telah sampai alhamdulillah karena Nabi Muhammad memberitahu bahwa barang siapa mengucapkan salam kepadanya maka beliau sallallahu alaihi wasallam mendengarnya tadi <laughs> ziarahnya kini nengok Mafimah jadi di rumah waktu itu menghayalkan saya ini saat ini ziarah ke Rasulullah dengan saya membacakan salam apakah saya ini keliru di situ Sayyid Muhammad mengatakan bahwa ziarah kamu terteri, diterima. Karena kamu mengucap salam kepada Nabi, para malaikat menyampaikan salammu ini kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apabila berada di dekatnya maka beliau sallallahu alaihi wasallam mendengarnya sendiri dan bila mengucapkan salam dari kejauhan dari semanggi kidul maka Allah tugaskan malaikat menyampaikan salam orang-orang yang mengucapkan salam dari umatnya kata Sayyid Muhammad Beliau kenal Semanggi Kidul sebab bukunya ya diwaca yang Semanggi Kidul. Ini termasuk nikmat dan karunia dari Allah dengan adanya hubungan yang erat antara kita dan Nabi Muhammad. Sedangkan pertanyaan yang Anda ajukan pertanyaan bisa Anda ulang. Suruh ulang pertanyaannya. Pembahasan yang Anda sampaikan menjadikan saya merasa bahwa Nabi Muhammad sebagaimana sebagaimana disebutkan dalam hadis menjawab salam saya, saya merasakan hal semacam ini. Alhamdulillah rabbil alamin. Pertanyaan memang untuk belajar dan ilmu, namun keutamaan sangatlah besar. Saya ulang pertanyaannya yaitu apakah terdapat keutamaan dalam ziarah Nabi Muhammad? Jawab Sayyid Muhammad. Keutamaan ziarah Nabi Muhammad bahwa ziarah Nabi termasuk suatu hal yang disyariatkan bahkan melalui Al-Qur'an dari firman Allah Subhanahu wa taala ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما ini ayatnya ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما artinya Sesungguhnya sekiranya mereka menganiaya dirinya datang kepadamu lalu memohon ampun kepada Allah mu di sini Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan minta ampunnya kepada Allah dan Rasul pun memohonkan ampun untuk mereka Rasul memohonkan ampun untuk mereka tentulah mereka mendapati Allah Maha menerima taubat lagi Maha penyayang ayat ini secara jelas menyatakan mendatangi beliau sallallahu alaihi wasallam dengan firman-Nya, sesungguhnya sekiranya mereka menganiaya dirinya datang kepadamu. Datang kepadamu dalam keadaan istighfar, memohon dan berharap apabila mereka telah datang kepadanya maka mereka akan mendapati pintu terbuka. Kasih sayang dan rahmat yang mereka dapati ketika mereka mendatangi beliau Muhammad sallallahu alaihi wasallam masih hidup Sebagaimana kalian ketahui kita ungkapkan dalam kaidah terdahulu bahwa Nabi Muhammad mengerti, merasakan dan mendengar sehingga tidaklah berbeda antara hidup dan sepeninggal beliau. Keadaan beliau sama, beliau mendengar kita dan memahami ucapan kita dan disodorkan amal kita. Ini masalah kehidupan berzah telah kita bahas pada kesempatan yang lalu. Ayat tersebut memberi faedah secara terus, eh, secara nas dan lafadznya bahwa mereka jika menganiaya diri mereka dan datang kepada beliau kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam Bagaimana mendatangi beliau dengan berziarah? Ayat ini secara jelas disyariatkan ziarah Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ziarah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini iki ayatnya jelas. Ya ora gelem ya ora apa Cuman sing gelem enak dalile ngene. Sing ora gelem ora masalah. Tapi Rasulullah ora jelu delok awake naik. di sini terdapat keterkaitan yang perlu diperhatikan yaitu pertama, mendatangi beliau setelah merasa dirinya berdosa dan dan ada hajat, adanya hajat. Mendatangi Rasul karena merasa dosa dan mempunyai hajat. Sehingga di sini harus adanya perasaan bahwa dirinya berdosa, mempunyai hajat, hajat dan keperluan, yakni saya membutuhkan, saya berbuat kesalahan, saya memerlukan seseorang yang dapat saya berada di hadapannya. Ya, yang dapat saya berada di hadapannya dan mengeluh tentang keadaan saya. Di sini terdapat rasa berdosa dan rasa membutuhkan. Inilah yang pertama, yaitu sekiranya mereka menganiaya diri mereka, jadi sewaktu mereka menganiaya diri mereka datang ke Rasulullah. Di situ dia minta ampun kepada Allah. Ia menyampaikan sesuatu kepada Rasulullah hajat-hajatnya. Niscaya Rasulullah akan memintakan ampun kepadanya untuknya. Yang kedua datang kepadamu yaitu adanya gerakan dan ber, bepergian setara serta perjalanan menujunya. Kemudian setelah itu kita bermunajat kepada Allah dengan beristighfar. Allah tempat meminta, sesungguhnya sekiranya mereka menganiaya dirinya datang kepadamu ya Muhammad, lalu memohon ampun kepada Allah. Akan tetapi di sini terdapat keterkaitan yang sangat besar antara istighfar kita kepada Allah dan istighfar Rasulullah SAW bagi kita. Haruslah ada istighfar kita kepada Allah dan istighfar Rasul bagi kita sehingga istighfar kita benar dan diterima serta mendapat syafaat dengan istighfar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sesungguhnya sekiranya mereka menganiaya dirinya datang kepadamu, lalu memohon ampun kepada Allah, dan Rasul pun memohonkan ampun untuk mereka, tentulah mereka mendapati Allah maha menerima taubat lagi maha penyayang. Inilah hasilnya. Kapan datang hasil ini? Bila terdapat rasa membutuhkan kepada Allah dan Rasulnya. Lalu pergi mendatanginya, berada di hadapannya dan mengucap salam kepada beliau. Kemudian beristighfar kepada Allah, Lalu diakhiri dengan istighfar Rasul bagi kita. Langkah semacam ini terdapat dalam Al-Quran. Menunjukkan disyariatkannya ziarah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi gue lungorono. Ikhtiar eh, sampai ke sana istighfar. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, ya Allah, saya punya dosa. Di situ nanti Rasulullah akan mengistighfar juga. Istighfar Rasulullah untuk kita itu nanti akan timbullah ampunan Allah untuk kita. Ya, jadi di situ kita dianjurkan juga untuk memohon ampun. Aku datang kepadamu ya Rasulullah dari tempatku yang jauh. Aku memiliki dosa sekian banyak. Mamai syai' ghairu danbi. Itu kan ada. يا رسول الله جئنا للزيارة قاصدينا ما معي شيء غير ذنبي Ya Allah, ya Rasulullah, saya datang ke tempat ini tiada lain kecuali ziarah kepadamu. Aku datang kepadamu, aku tidak membawa apa-apa yang aku bawa adalah dosa-dosaku. Ini kesidah itu luar biasa. Yang ada hanya dosa ya Rasul. Mama syai'un ghairu dhambi. Aku tidak memiliki sesuatu apapun kecuali dosa-dosaku. Aku di sini datang beristighfar kepada Allah, mintakan pula ampun bagiku. Ini dalilnya Al-Qur'an memang. Dan bilang menurutmu toh terus. Dan menurut saya kan lain lah ya karepmu lah ya kan mangko lah, kok. Mbok sedulur-sedulur aku ya ora masalah. Langkah semacam ini terdapat dalam Al-Quran menunjukkan disyariatkannya ziarah kepada Nabi. Mungkin saja seorang penuntut ilmu mengatakan bahwa itu khusus hanya di masa hidup beliau. Bukan setelah wafat beliau. Sesungguhnya sekiranya mereka menganiaya dirinya datang kepadamu. Ini menunjukkan khusus di masa hidup beliau. Tidak dapat diartikan setelah wafat beliau. Jawab atas Sanggahan ini adalah ketika kita memahami ayat Al-Quran dari arti dan maknanya, merujuk kepada apa yang dikatakan oleh para ulama tafsir Al-Quran melalui penjabaran para ulama yang telah mendalami, menghafal dan mengetahui. Marilah kita melihat kitab-kitab tafsir. Kita teliti, kita teliti berbagai kitab tafsir, maka kita akan dapati para pembesar ulama tafsir mengungkapkan pemahaman ini dan mereka mengetahui bahwa ayat ini bersifat umum, tidak khusus di masa hidup Rasulullah atau di masa sahabat atau di masa tabi'in atau di masa setelah tabi'in. Ayat tersebut berlaku umum dapat mencakup berbagai keadaan dan zaman. Kita tidak perlu ungkapkan dalil. Anda atau siapapun yang menyaksikan atau ingin memperdalam, hendaklah merujuk kepada kitab-kitab tafsir, induknya tafsir. Hendaklah merujuk kepada syekh ahli tafsir, Imam Tabari, Imam Qurtubi, Ibnu Kathir. Silakan mengecek kembali kembali kepada para ulama ahli hadis, Ibnu Hajar, Al-Asqalani, pengarang kitab Fathul Bari, Imam Nawawi, pengarang kitab Syarh Muslim, Imam Galdi Iyad, mereka para ulama yang menjadi tokoh-tokoh tolak ukur kita, mempunyai pemahaman dan pendapat yang menjadi rujukan. Kredibilitas mereka sangatlah tinggi. Imam Sunnah dalam memahami nas, mereka menyatakan dalam kitab-kitab mereka yang agung dan cukup terkenal bahwa ayat ini membicarakan tentang ziarah dan ziarah ini yang membutuhkan perjalanan menujunya bermaksud mendatanginya merupakan ziarah yang diisyaratkan dan disunahkan dan terpuji baik di masa hidup beliau atau setelah beliau wafat semua itu sama saja semua itu sama saja banyak sekali pembahasan tentang hadis janganlah melakukan perjalanan kecuali menuju tiga masjid ini Said Masjid menanyakan kepada Said Muhammad Maliki Ada hadis yang mengatakan jangan kamu melakukan perjalanan kecuali menuju tiga masjid. Saya agak bingung dengan munculnya pemahaman diharamkannya ziarah. Saya tidak menentang begitu saja namun saya ingin penjelasan anda wahai Syed Muhammad. Bagaimana bisa muncul larangan sehingga diharamkannya ziarah Nabi Muhammad? Sebelum saya berpindah pada pembahasan ini atau Syekh Muhammad, saya ingin menambahkan pembahasan sebelumnya. Ayat tersebut diartikan secara umum bukan hanya dinyatakan oleh para ahli tafsir, bahkan para ahli hadis dan ahli fikih dimulai dari ahli fikih madhab Abu Hanifah dalam kitab-kitab fikih, lalu ahli fikih Al-Maliki, lalu ahli fikih madhab Syafi'i, lalu ahli fikih Al-Hambali, ahli fikih dari eh, madhab Hanbali dan madhab lainnya mengungkapkan masalah tersebut. Ibn Qudamah dalam Syekh Syekh Syafal Kebir dan Sahih menyatakan diperbolehkannya bepergian untuk ziarah Nabi. Syekh Mansur Al-Bahuti -Bah Pengarang kitab Kashful Kina, kitab yang besar dalam madhab Hambali, menetapkan pula masalah ini. Dan banyak ulama lain pula yang berbicara tentang masalah ini. Kemudian kita berbicara tentang pertanyaan yang Anda ajukan, yaitu hadis. Tidaklah seorang bepergian kecuali menuju tiga masjid. Sebelum kita masuk ke dalam pembahasan hadis, kita harus mengingatkan beberapa hal yang perlu diperhatikan. Sebagian orang menyembur adukkan antara masalah ziarah dengan akidah. Ini secara hakikat merupakan kesalahan yang besar dan pemahaman yang buruk serta berprasangka buruk kepada saudara muslimin. Tidak mungkin kita campur adukan antara ziarah dengan akidah yang benar. Masalah ziarah dan bepergian menuju makam Rasulullah berkaitan dengan hukum fikih halal atau haram, boleh atau tidak, salah atau benar, tidak berkaitan dengan akidah, karena masalah akidah berkaitan dengan kufur atau iman, syirik atau tauhid, maka tidaklah dapat dipadukan antara masalah akidah dengan masalah ziarah. Ziarah Nabi dan bepergian untuk mengunjungi Rasulullah merupakan suatu perkara yang tidak ada hubungannya dengan akidah. Permasalahan ini berkaitan dengan halal atau haram boleh atau tidak, benar atau salah, tentu berbeda dengan permasalahan akidah yang berkaitan dengan kufur, syirik, bid'ah, fasik atau dianggap sesat. Berbeda seperti perbedaan langit dan bumi. Ketika saya katakan bahwa perbuatan ini boleh atau tidak boleh, lalu dinyatakan boleh maka selesailah permasalahannya. Kata Sayyid Majdi, Anda ingin menyatakan bahwa permasalahan ini tidak sampai pada taraf kufur atau sesat. Benar atau tidak ungkapan saya? Dijawab oleh Syekh Muhammad, benar ucapanmu. Di sini kita harus membatasi lingkup perbedaan pendapat. Ada lingkup halal dan haram. Ini yang berkaitan dengan hukum. Ada lingkup akidah yang berkaitan dengan kufur, syirik, sesat dan sebagainya. Apabila terjadi perbedaan pendapat maka kita harus perhatikan ini masalah tentang apa. Apakah ini masalah fikih atau masalah akidah Lalu Sayyid Majri menyanyikan wahai Sayyid Muhammad ketika saya ziarah Nabi Muhammad namun ketika saya ziarah masjid maka saya mendatangi temboknya dan dibangun dari batu. Berbeda jika saya ziarah menuju Nabi Muhammad dengan mendatangi museum. Benar, orang yang mendatangi museum atau tempat bersejarah tidaklah dilarang wahai Ustaz Majdi. Jadi Ustaz Majdi mengatakan saya ini pernah datang museum. Di Mekah ada museum. Museum Quran, museum apa namanya kiswa itu ada museumnya saya mendatangi museum tidak haram tidak syirik tapi mendatangi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dikatakan syirik kan aneh saya mendatangi istilahnya kiswa Quran museum di situ apa namanya ada pedang yang dipakai oleh raja zaman dahulu ditaruh di situ nonton itu tapi kalau saya mau melihat kubur pemimpin saya Muhammad sallallahu alaihi wasallam syirik syirik syirik. roh roh syirik syirik. Haram haram. Tidak boleh. Setiap muslim atau siapapun jika datang ke Madinah mendapatkan kemuliaan untuk mendatangi masjid dan sholat di masjid. Jika anda datang atau saya atau berziarah ke Madinah, maka siapa yang tidak menggunakan kesempatan di Madinah untuk sholat di masjid, orang-orang berusaha mendapatkan keutamaan sholat di Raudhah masuk masjid, duduk di masjid. Keutamaan ini tidaklah disepelekan, namun janganlah melupakan keutamaan Rasulullah SAW. Jadi pikir, dengan rebutan sholat neng raudhah. Kan hadis Rasul bahwa raudhah itu di antara tempat istilahnya Rasul SAW sampai ke mimbar rumahku dan mihrab ini, mimbar ini, itu adalah raudhah min riyadil jinan. Taman dari taman surga. Mereka berebut di situ sholat. Tetapi tidak berebut untuk berziarah ke tempat orang yang mengatakan itu. <laughs> kan aneh kan? Saya ngomong ini lebih utama. Kalau dikatakan rakaatainil fajr khairun minat dunia wa ma fiha dua rakaat ini dua rakaat salat fajr itu lebih utama daripada dunia dan seisinya. Bagaimana kalau kita berjumpa dengan manusia yang mengatakan itu? lebih utama dari segala-segalanya. Kalau memang misalnya Ramadan ini di dalamnya ada Lailatul Qadar alladzi khairum min al syahr. Kelahiran malam kelahiran Nabi Muhammad lebih dari Lailatul Qadar. Tuh, ini mulai ngabur nih dong. Malam kelahiran Nabi Muhammad kok lebih dari Lailatul Qadar piye maksud Musa? Eh, begitu ngabur Lu tak terangke tahun kelahiran Nabi Muhammad karena lahirnya Rasulullah kue dikenal Lailatul Qadar. Kalau tidak ada Nabi Muhammad lahir ada Lailatul Qadar? Tidak ada. Kalau dengan tidak ada dengan lahir tidak lahirnya Nabi Muhammad ada Al-Qur'an tidak ada. Ini sebabnya turunnya Al-Qur'an, turunnya Lailatul Qadar, turunnya manjabil hasanati falahu asyru Ini bisa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang Allah sendiri menyampaikan wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Wahai Muhammad, aku tidak utus engkau kecuali engkau pembawa rahmat bagi seluruh alam. Lah ngono kok mbok ora mbok parani, marani masjid itu. Ya saya ini mau di masjidnya aja. Katanya kan tiga masjid. Betul. Jadi orang itu Cancut tali wodo bapak wujud. Gitu. Ayo, neng masjid tiga. Neng mau pergi itu tiga masjid itu yang paling utama. Masjidil Haram, Masjidil Aqsa, Masjidil Nabawi. Lah nek masjid-masjid ini kamu datangi, sing ngomong ini siapa Kanjeng Nabi dah <laughs> Lah sing ngomong malah rabat tekani. Kan rase manusia. Sing ngajari kowe iki ngene iki sapa? Kanjeng Nabi. Ya paling ora teko alhamdulillah Kanjeng Nabi. Sekolah dugi dan mriki sampun ngelampahi napa ingkang dados eh, apa wejangan atau nasihat jenengan napa apa eh, perintah jenengan, sunnah jenengan. Lagu nenggono malah gorblonga. Saya tidak datang ke tempat Rasul, saya datang ke Masjid Nabawi. <laughs> ya. Kowe iki Mekah barang Mekah itu juga sampai yang ngasih tahu Rasul SAW. Jadi kalau kamu mau tahu semua yang ada ini tidak ada yang lebih utama dari Muhammad Alaihi Wasallam atau dari malam kelahiran Rasulullah. Tidak ada. Tidak ada sama sekali sampai kita mengatakan ada ulama mengatakan surga ini orang ini kanjeng Nabi orang ini mau oh, ngawur menawi surga orang ini kanjeng Nabi orang nikmat surga ini nikmat oh iya bener gue tak kandani gue ini dari kamar kamar manten Wah, mari rek 5 miliar. Wajib ulah renang ning juru kamar, kabeh ning juru kamar komplit. Dibukake brung ambune wangi luar biasa, tapi ora nek wong wedok. Kira-kira enak ora? Kuwi surga lho kuwi. Mlebu nyemplung ngono, nyemplung biur. Nanging ngadeng ora nek wong wedok. Ora nikmat. Kenikmatan itu pertama mbok buka walaupun dalamnya kolam renang kayak apa pertama delok ngendi bojoku. Ngono. <laughs> Eh golek wah kolam renang ya berarti wong ngene kuwi. Mosok kawin ora golek bojone golek kolam renang Ini surga pun begitu nikmatnya nikmat, tapi lebih nikmat kalau perjumpaan di surga itu dengan Nabi Muhammad SAW. Wong sahabat ini nanti nangis nangis, nangis. Ya Rasulullah, kula ngertos nek kula niki ten insyaallah jenengan pun jamin kula ten surga. Lah kula niki pripun Gusti ya Kanjeng Nabi kula niki mboten saged tilem tiap malam nangis. Lah nek ten donya kula saged ngawula kali jenengan. Tapi mengkene ten akhir jenengan surga jelas paling dhuwur kula teng ngisor dhewe nggih. Kapan kula saged ketulake jenengan? Lho subhanallah. Mikir kantos kandes ngoten lho. Ini kisah Nabi mikir bagaimana saya nanti di akhirat iso ketemu Rasulullah. Orang mikir surga nih di surga insya Allah insya Allah itu cuma ning kono aku ketemu Kanjeng Nabi pora, ora orang ketemu percuma. Kata Rasulullah yuhsyarul mar'u ma'aman aham. Gue seneng tau karena aku? gue bangkit bareng karo aku nengko kono. Turu bareng karo aku. Mangan bareng karo aku. Sing percaya, sing orang percaya ya nono. Lu tetap lebih surga. Saya tidak pernah mau mendoakan saudara saya muslim yang lain masuk neraka. Tidak kepingin aku. Aku kepingin kuabeh muslim mlebu surga. Kuabeh sing la ilaha illallah mlebu surga kabeh. Kita doakan semua seperti itulah. Masalah gue enak sing digone ngisor, enak sing dhuwur, enak sing ning tengah, enak sing ketemu Kanjeng Nabi, enak sing ora ya terserah gua ning akhirat urusane ora ning donya. Coba aku tak buka ke Beb, omonganmu ki bener ora. Aku saiki mulai saiki aku tak manut. Lah nek manut kok delok anu aku saiki ora sah manut aku dibuka ke. Kita bukan masalah mau tantang-tantangan masalah bukti. Tetapi kita mempersiapkan diri untuk nanti di akhirat. Siapa tahu kalau memang betul apa yang disampaikan. Siapa yang tidak percaya dengan ucapan Rasulullah? Siapa yang tidak percaya dengan ucapan-ucapan wali Allah. Itu orang-orang yang stres. Oh hadis Nabi kok orang dipercaya. Aku harap percaya apa? Ini jarak kubur. Biasa nama maca itu. Mudeng mereka. Pandangan berkelebat. Ya apa-apa itu bacaan-bacaan itu ya masalah, sapa sing larang. Cuma dia maksudnya nek enek bacaan sing liyane ya melu mbaca ngono. Kowe iki nek duwe dalil aja siji tok. Maca kitabe ngene tok. Ya, sakmene wis ini pedoman ya. Tidak boleh untuk pakai kitab lain. Saya anjurkan seluruh jamaah saya. <laughs> ya. Lah arep apa? Arep dodol buku. Rasa dodolan buku. Ini salah satu pedoman yang dipakai oleh bulan-bulan bulan-bulan. Lah jenengan coba buka-buka kitab ini ini, jenengan coba ini, jenengan coba ini. Terus wawasan ini terbuka. Dan ini memang sudah tidak mau sama sekali moco, yo wae meripati mandem gara-gara sing pasti sing dira. Saya yakin orang yang pas-pas itu anda tahu sebetulnya, cuman wis kebacut orang iso anu iso ujul. Terus harus tak lagi dalili wong kafir ora. Saya tidak mau membawakan kalian orang-orang Yahudi bapak-bapak. Wong Islam insya Allah jurung tertutup, burung tertutup mati ini iso. Allah ala kulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim. Orang gue Islam gue. Tapi aja niru Maksudnya durung. Dalil yang buat bukan orang Islam jangan dibuat ngambleng wong Islam yang bukan datangnya turunnya buat orang kafir atau orang Yahudi. Digo lagi wong Islam. Bukan kan. Cek dari buku-buku tafsir yang banyak. Jadi nanti ngerti ya, sebab nuzul ya Allah Ya hadis ya sebab lurut ya Allah ah, kita lanjut. Jika anda datang atau saya atau berziarah ke Madinah, maka siapa yang tidak menggunakan kesempatan di Madinah untuk sholat di masjid? Orang-orang berusaha mendapatkan keutamaan sholat raudhah masuk masjid, duduk di masjid. Keutamaan ini tidaklah disepelekan. Namun janganlah melupakan keutamaan Nabi Muhammad SAW. Karena keutamaan Rasulullah tidaklah ada batasnya. Sehingga dapat diungkapkan melalui lisan seseorang. Masjid mempunyai keutamaan dan berbagai keistimewaan terdapat raudhah. Masjid Nabawi itu dadi utama gara-gara napa? Ana Kanjeng Nabi. Nek Masjid Nabawi ki ora nek Kanjeng Nabi ning kono apa utamane? Dadi utamanya. Mekah Al-Mukarramah itu utama gara-gara apa? Abi utusnya Nabi Muhammad. Nek orang biyen ki ora nek wong sing gelem ning Mekah belas. Mekah itu tandus tidak ada hasilnya, tidak ada anu Madinah ki penyakit. Sampai seperti itu. Keranten kajeng Nabi terangkat ini semua. Bulan Nabi Muhammad dilahirkan di bulan Rabiul Awal. Ke orang bulan Muharram. Bulan yang sedih sebenarnya kan gitu. Bulan yang dimuliakan oleh Allah. Kenapa kau tidak di bulan misalnya Rejab? Di bulan Rabiul Awal, bulan biasa. Supaya setiap bulan Rabiul Awal itu ya orang ingat. Jadi bulan ini jadi tersanjung gara-gara lahirnya Nabi Muhammad. Kalau dilahirkan di bulan Muharram nanti sing tersanjungi Muharrame itu Kanjeng Nabi deh. Mudah. Omah mahwi, ya, ya terus terang aja. <laughs> Omah sing enak gambar. Wong-wong ya. Maaf, maaf. Nek gambare guru-guru di dulu ra Gambar wali songo misalnya, gambar para kiai Muharram. Gambar-gambar itu tidak boleh. Kapan gambar Gus Karim, gambar Habib Syekh, orang itu. macam jadi jadi macam-macam. Itu tidak boleh. Tapi ini gambar karo presiden itu. <laughs> Negara presiden itu, negara menteri itu. Gunanya apa? Gunanya uang teko. saya Syekh foto karo presiden. Nah, dah lah. Habib foto karo Gus Karim. Nah, ngono tak? Duh, habis saking foto karung bahayain ah. Tapi kalau presiden ini ada harga. Sebabnya apa yang dipikir cuma itu. Maaf maaf, ulama ini lebih dur kedudukannya daripada semua pemimpin. Ulama. Dan pemimpin yang baik adalah pemimpin yang mengikuti ulama. Orang ulama yang didol karo pemimpin. Ulama bendina duduk-duduk dengan pemimpin jaluk bantuan terus. Kesel. Assalamualaikum. Ya Wah, kula niki ningali jenengan. masya Allah, taala. Ini proposal kula. Terus ya aja, Saya duduk-duduk nggone pemimpin. Biar pemimpin sing dugeni jenengan, lah masalah nanti diundang teko, Tapi orang ben menit ning gini pemimpin pemimpin lungguhan ning kono kono. Kok didal? Kok didal? Maaf, maaf, bukan kita benci pemimpin. Pemimpin itu adalah rekanan kita dalam menjalankan tugas di dalam urusan-urusan duniawi ini. Kita wajib mendoakan mereka, kita wajib mendukung mereka, kita wajib mengarahkan mereka. Bukan wajib diarahkan awal diri. Kadang awal diri ini hukumnya melu hukum pemimpin keliru. Awal diri melu hukum hukum pemimpin ben melu coroni coroni awal diri. Cara sing bener, cara Islam, cara aturan Al-Quran, Cara aturan sunnah, aturan negara, ngono lho. Aja terus melu aturan aku ki maling sithik ora apa ya Pak Yai. Mboten napa-napa. Wong jenengan niku malinge sithik sedakoe kathah kok. <laughs> Alah. Apa drone lah itu piro? Malinge sithik sedakoe kathah padha wae sithik makai ya padha wae. Makane golek seperti tadi malam Habib di Atimah. Saiki kira sing haram-haram digoleke dalile ben dadi ora haram. Iya di otak atik otak-atik lho ada pendapat yang tidak haram wis haram ya haram ngono wae lho. Lo ada pendapat yang tidak haram beb ya wis sama dhewe tetap haram. Wong makan haramnya medeni. Hmm, Allah. Wis mangan haram, kumpulannya karo wong haram-haram kan ziarah kubur Rasulullah kan ziarah kanjeng Nabi nggih buatan buruk. Wis nggak usah bilang itu. Rumah yang ada Rasul SAW mesti enak utama nih kau Rasul kau enak neng di depan. Kullu baitin anta sakinuhu laisa mu'tajan lira surji. Setiap tempat yang engkau ada di dalamnya atau yang tinggal di dalamnya. Karena butuh lampu, padang diri. Contohnya apa? Padang itu petunjuk. Mesti orang itu senang Orang nek Padang itu seneng. Aja buat yang seneng yang peteng-peteng ini orang yang mak lampir Ya mana nek orang seneng oh, aku tak seneng, aku tak urip ning rong-rongan nggon kolong anu wae jembatan di kalen di. Ora nek ini seneng lihat delok Padang ini seneng. Padang alhamdulillah. Ngono. Ora ketang Padang Padang mana dan mana ni Padang. Wanita nek Padang ini gembira. Ketok apa ketok aku gandengku layuku enek rotiku enek petang padang kabeh delalah nendang-nendang mawa iki lu mawa sale petang dolang makanya rabbana dolang na sana. wong dolim ini maksudnya apa tuh wong dolim wong dolim ini kadang cukup atau memakai sesuatu yang bukan haknya Dulu pernah saya ceritakan dolim, dolam, petang gitu. Aku ini pernah juga juga lilin nengok kamar, nengok kamar. Jelas lampu mati pas Lali juga neng di gerayang gerayang gerayang keliru sikil bujuku. Ngapa gue nyekel sikilku. <laughs> Ya. Ada gula lilin iki sikil udu lilin lah. Ini lumayan bujuku dhewe. Dan ini bojo tanggane. Ngene-ngene gerayang. gerayang Astagfirullahaladzim. Ora apa-apa Mas. berbunga renek lilinnya wis iki gue Mas. Obongan. Lagi bojone tanggane dolap dolip Duite rakyat dipangankan dolim dong. Ulama terus menyuarakan yang batil disuarakan hak dolim. Oh, dolim. Dolim ikhlas peteng. Manis peteng medeni. Aku pripun bebis peteng bebis nyolong sandal. <laughs> peteng malah nyolong sandal. Peteng jedukno cagating gendang rampung tek langsung mat ngono langsung bismillah peteng malah Wong peteng kuwi golek dalan sing padang. Apa dalan padang itu? Ala bizikrillah. Allahu nur, Al-Qur'an nur. Ngono wong peteng malah nyinggiri Qur'an. Wong peteng malah nyinggiri ulama. Peteng malah nyedak Al-Qur'an, bukan Al-Qur'an. Wis sampe peteng-peteng kok buka Qur'an ki ya apa sempet mikir Qur'an lho. Lah ya tambah peteng dah. Paling ora kudu sempet ke. Ora bisa mikir Quran nyedak wong sing maca Quran. Aku ora iso maca Quran apa nyedak wae. Kono sing ya zil wal Quran yang fakir kok ya. Alhamdulillah mulai roda patah. Alhamdulillah lah terus enten napa nang masjid iki. Ayo kula niki pikiran aja kada hutang tahta, kula bunuh diri tapi wedi kula. Ada berikut. Lah kok wedi Mas? Lah ya, pripun kula tinggalin jenengan ngaos Quran kadang jenengan niku nek maos Quran bisa membuat padang. Ya niki kula nggih sampun radi padang. Langgung padang mleh nek utang kula manglunasi. lunasi. <laughs> Kepadangan niku. <laughs> malah geblak mang nek kepadangan kesulap malah. <laughs> Yo ya, ora istilahnya nek muslim kan muslim siji kan ngono ta mesine. Saling membantu ya sak mampu nih. Ngene wis dilunasi ngene ya sesuk petek neh. Napa wae menang la pripun omah kula ajeng disita. Tulung jenengan sing nutupi. Wis ngono terus uripe memang urip ngono ta. Nah. Ada orang yang memang hobiri kaya ngono, tapi memang ada yang asli. Sing asli ini malah ora kakean omong. Ora kakean omong, meneng malah dadi akeh sing ora ngerti. Subhanallah. Semua itu merupakan suatu hal yang mulia, utama dan besar. Sehingga kita harus memperolehnya. Berziarah Rasulullah itu mulia dan besar. Terus angen-angeno, eh kabeh sing teko, eh kabeh sing ke sekolah radio. Angen-angeno lunga Mekah medina. Terus ojo nanti ngomong, ah beripun bulan ini fakir saya. ojo ngono. Bismillah ya Allah saya ada niat untuk Mekah ke medina. Fakir orang fakir urusanmu, mangkat neng Mekah ora nganggo duit. Buktinya wong akeh sing duit-duit ora iso mangkat. Ini memang karena niat dan panggilan dari Allah Subhanahu wa taala. Mangkat mangkat orang sing ora mangkat. Lah pe aku putih ndonga setahunan ora mangkat dongamu cek ya Allah kok mboten kula. Sing bidal kok mriku malah lah mulai kaya ngono dongamu. Ndonga ge ya aja tak aja iri, ndonga ya Allah kenapa kok sana terus yang berangkat saya ndak. Lah iso nak kabul. Kabule yo ya rendah kuwi Masalah mangkat. Yakin mangkat orang ketangguh pertama mimpi se, lurus tekan Mekah, sesuk terus tekan Medina, lama-lama enak baik. Yes, ya, Bismillah mangkat. Semua tidak mungkin, akal ini tidak bisa menerima. Tetapi kalau sudah ketentuan Allah, insya Allah Allah akan memberi kemudahan. Hmm. Kita harus mengetahui mimbar yang berada di atas telaga dan di surga. Kita harus mengetahui rumah-rumah Nabi dan berbagai hal yang sangat penting bagi kaum muslimin di Masjid Nabawi. Kita harus tahu Masjid Nabawi iki lho, Kanjeng Nabi, iki lho mimbar Kanjeng Nabi, iki lho rawudah, iki lho mudeng. Aja runga ya kaya runga masjid yang Istiqlal ngono wae. Beda. Para sahabat berapa kaki yang Rasulullah berapa kali menginjak tempat itu? Berapa kaki-kaki sahabat yang ada di tempat situ? Berapa orang-orang mulia yang pernah duduk di situ? Makanya jenengan nek duduk ning raudhah adem. Manae sing adem kudu masalah gone sing adem. Enak eh, nggon sing adem tapi ning ati panas yo ya, enak. Kemringet adem. Sopo? Wong-wong sing dihakimi. Di dalam <laughs> pengadilan kuwi kuwi asih kabeh adem aku ning jero kene yo adem mendeng. Tapi sing diadili kuwi punya tisu. Buat apa? Buat ngelap keringat. Hmm, berarti kesemuan. Sebab apa? Gani gani adem, tapi hati ini orang adem. Tapi kalau Medina, gani adem, saat ini ya adem. Nyeneng ke kafe. Hmm. Ini isoknya aku malah kepingin pindah rono. 6 bulan di Medina, maka 6 bulan di Indonesia. Eh, Nyeneng ke gitu. Apa iso? Ya iso, boleh kepengen. Kok TKI? Iki tinggalnya TKI diusir orang. Malah TKI TKI orang itu makan neng Medina, TKI ini karena kon nyambut gawe terus karena bose Arab umroh orang itu ini orang itu. Ya orang apa? Tapi ning kono ya paling gak ziarah nih, Ziarah, ziarah ngono ya. Eh, TKI ya aja-aja mikir ngono. Nek arep ning Mekah Madinah ya jadi TKI ziarah nih, TKI TKI gua. Bukan kita tidak boleh, Terutama TKW sing ora entuk aku. Aku ora setuju blas nek anak wong wedok ki metu ning luar negeri nyambut gawe. Nek iso ki wong wedok ki ning negarane dhewe. Insyaallah luwih aman nek luwih tekan luar negeri. Maaf maaf yang sudah berangkat ya terserah. Nek iso jago keimanan dan ketakwaannya monggo. Mesak ki lho wong wedok. Lho saya itu pernah di luar negeri kok puluhan tahun. Sampai sana tak delok ya Allah. Walaupun majikannya ya api-api tapi nek delok Saking budi juga ini ya Allah, rasa hati guru terima aku. Kok putri-putri bangsa ku kok dikoyongin ini ke Mbak, mbak gue tak dunga mudah-mudahan gue duwe lanang-lanang sing ke gue dunia akhirat. pun bebel pun gadah suami, suami saya malah kawin lagi. <laughs> Lagi gara-gara gue lu ngoneng luar negeri suami-suamimu tuh gaya nih saya ridhokan engkau untuk keluar negeri. Ridho, ridho aku. Aduh nang eh, metu seminggu orang minggu sekolah bujuk. mulut tiap bulan minta kiriman. Ya anakmu sekolah bayarannya kurang. Sing wedok diperos tok ning kono sing suami ning kene penak-penak karo utat dudut wae. Makane nek perlu sing suami ayo mereka to ning Mekah mangkat yang nyonya bedai sing wedok sing ngurusi anak. Kuwi pas. Dan lagi betul wedok ning tekan kono metu ya rada beda. Saya ini ketemu pulangnya dari sana, dari Hong Kong apa dari mana apa dari Mekah apa ya, ya ini kaya orang wis ngumpuli korun. Mudeng sugiya ini ngumpuli korun. Duh, tak gue iki wong di Blitar. Dari Blitar kaya ngono ki apa? kelabimu ki orang wong Blitar. Lah kamu ini kerja di mana? Saya kerja di Mekah. Lah kok metu kaya ngene ini apa Nanggo kantor ya orang jangkep. udah ora jangkep. Sing siji dawa siji ndek. Udah disowek-sowek dulu maksudnya. Itu waktu naik pesawat dari bosnya itu pakai pakaian berukut-berukut. Tengah-tengah di atas pesawat langsung dandang kape. La ilaha illallah. Delalah yo ya renek sing kape. Nek enak ya rada tak cedhaki. <laughs> Alah dek kok yo ya padha wae nggih sami. Lah ya mesake to, dicedhaki wong edan-edan to. Akhirnya yang ngono terus mulai tekan rumah bapak ibu seneng bangga anakku tekan kono rusak ora sholat orang opo, Dan ini kono rusak, ini kono sholat ini kono ibadah orang masalah. Masya Allah, Masya Allah. Lebih baik kita tidak punya duit tapi akidah iman ini kuat. Daripada kita duitnya akeh tapi iman ini lutur. dan syukur-syukur syukur imane kuat beb wis seaneh di tompo. wis ta wong Gusti Allah ki maringi kulon jenengan ini pas kabeh orangnya ana sing luput betul enten sing luput wis to. Sing model kaya ngene iki ora entuk ndek mobil. Ini ndek mobil nabrak kalor ngidul malah. soalnya ora nyupir. Bayar pajak ora iso, kabeh ora iso. Ya wis ngontel ya. Memang Gusti Allah ngepas saya Oh sing model kaya ngene kudu duwe motor, oh sing iki kudu duwe mobil. Dadi wis bismillah, tomponen. Jadi nek diwalik-walik malah ora iso. Tidak bisa kacau kabeh. Gusti Allah wis ngerti modelmu iki. Iki nek kena bangsa panganan-panganan hamburger ngene iki malah ora cocok iki. Iki apa? Kok kaya lepeane daji kan ngene. Ora paham. Ya ora apa-apa, tapi nek dikai pecel, nah ini makanan lele, nah pecel cocok. Lah wong pecel lele mbok gawe model hamburger karo ngene iki apa ta? kaya getes sing ora muntok ngono nah. Merajut. Lah tidak apa-apa. Yang penting kan ngebai weteng kan. Guys, sehat, rek sholat ibadah. Waduh. Coba wong sing mangan blandreng kuwi kalau sing mangane anggur kira-kira medune beda. Ora, sama. Malah mambu sing anggur. Apa yang sing bangsa mangane orang mangan ajwi, orang mangan malah orang metu apa-apa. Malah aman. Omayu ora sapi tank menang-menang. Arab bapak pe desa sampai tengok Allah dan sing tak toke. Tapi <laughs> kaya Imam Malik itu itu. Alhamdulillah Gusti, kula bisa niru Imam Malik. Imam Malik itu buang air seminggu sekali. Lho ngono Siapa siapa bapak Orang yang dipangan. Jadi Rasulullah SAW itu bukan tidak bisa makan apa-apa. Imam Malik harus mangan sak lelah sak Indonesia di dituku iso. Iso. bikin kentang sak Indonesia kafe sini kirim ke saya iso. Cuman orang butuh ngono orang orang butuh ngono. Urung tekan ngono awake dhewe, awake dhewe ditekani kesuwen luwe-luwe. Oh ya biasa. Kosek oh, Oleh karena itu, saya al-fakir ilallah menganggap bahwa perbedaan pendapat hanya secara lafaz saja. Misalnya Anda pergi ke Medina dan saya pergi ke Medina. Saya menanyakan kepadamu ya Majdi, pergi ke Medina untuk apa? Kamu katakan misalnya saya pergi Madinah untuk mendatangi masjid. Tidak apa-apa. Mendatangi Masjid Nabawi. Tapi nanti sampai sana saya juga ziarah. Orang apa-apa nih ngomong. Cuman nih ada yang di daerah kita ini. Alhamdulillah. Saya ke Madinah tidak ziarah Nabi. <laughs> Alhamdulillah. Dia malah buka wadine dewe. Alhamdulillah aku orang disenangi kanjeng Nabi. Begini. Ucapannya itu sebetulnya begitu. Alhamdulillah aku orang disenangi kanjeng Nabi. Kalau disenangi kanjeng Nabi misal begini. Kita punya tamu, ada berapa tamu. Ada satu tamu sing nanyel gitu nan. Kon muka ngubeng neng kono ora gelem mlebu. Ning jaga ngene pintu buka kabeh. Sing limo mlebu sing iki mukbang mukbang. Sing limo wis seneng alhamdulillah. Misalnya dapat makanan, dapat ini, dapat itu segala macam metu. Sing kono pulang ke kampungnya alhamdulillah aku neng gone Habib tapi orang orang ketemu Habib Padahal di situ sayanya tidak kepingin delok wong kuwi penerlang, pendeleng kaya muka, wakah aku nonton. Mas kuih sapa tau Mas kancamu? buatan ngerti niku tiang anu gini Wis ini iso aja mlebu Mas. ini iso aja mlebu Mas. soalnya tak delok modele ini orang seneng. Aja mlebu Mas. orang mlebu tenang, Kau yang melebu ya, kau pendelang-pendelang nonton, Saya ini masuk terpaksa. <laughs> ya. Aduh, siapa sih yang maksa gue melebu, salah mau syirik. Zaid pergi ke Medina untuk apa? Dia berkata saya pergi ke Medina untuk mendatangi masjid dan Anda ya Majdi pergi ke Medina untuk apa? Untuk ziarah Nabi Muhammad. Enak di. Kalau saya datang ke Medina menziarahi Nabi Muhammad berarti saya pasti ke masjid Nabi Muhammad, Masjid Nabawi. Tapi kalau saya menziarahi Masjid Nabawi pasti ya kebanyakan tidak ziarah ke Rasulullah SAW. Soalnya tidak menyebut nama nabinya. Saya cuma ziarah nama masjid. Ya aku ya milih ziarah Nabi Muhammad. ya pe mau gue senang sholawat. Dan sing orang senang sholawat masuk kan ngomong ngono kaya kuwi ya, semua orang kan beda. Kuwi genahi nerangke orang tapi. Wong nerangke orang enak sing beda gue nesu. Oh, buatan nesu, lari buatan nesu. Lho tuh aneh loh. Eh, coba. Kowe saiki tak kongkon ning gone pacarmu. Ning semagi gitu. Kang pengawan dulu nomor 12. Misalnya ngene. <laughs> Saya datang ke sana cuma mendatangi rumah orang nonton pacarku. Kira-kira ditampar agar rumah pacarmu. Oh, jari nenek. <laughs> Wes, cumprit mbok lamar kaya apa ora tak tampa kowe. Ajib. Selamar kaya apa ora tak tampa kowe. Sebabe apa? Aku ora nekani kowe, aku nekani omahmu. Orang butuh kowe. Cara kasare ora butuh kue. Lah kamu itu semakin kecil mama, cuman mau melihat rumahnya aja. Oh ngono, kawin karo omahe. Waalaikumsalam. Ya itu diantaranya mirip-mirip ngono kuwi. Saya cuma ke masjidnya aja. Apa itu ganjaran? Ya itu Sholatnya diganjar sama Allah, ibadahnya diganjar sama Allah. Orang adabe mau ya itu ganjaran. Tidak adabnya sama Rasul SAW itu ya juga diganjar. Ganjar apa? Ya mau takut yang dhuwur. Terus pada Madinah. Jure kok bawa ngerti ya orang mudeng Nek mudeng ya aku jalan surga kabeh Masya Allah dan lain sebagainya kita katakan sebenarnya perbedaan pendapat hanya secara lafaz. Apakah tergambar dalam benak anda bahwa seorang yang pergi ke Medina bermaksud dengan hatinya dan niatnya untuk mendatangi masjid lalu mendatangi masjid dan tidak berdiri di hadapan kubur Nabi. Mungkin ada orang mengatakan saya pergi masjid Nabawi, tapi di situ dia juga datangi kubur Nabi. Bukan tidak, mungkin bisa juga. Aku neng cuma gitu. Ya ketemu kok ya jelas ketemu pacarku. Bagaimana sebagai kidul? Orang ngomong nih pacarku. Seperti itu metadine Mau kemana ke Masjid Nabawi? Lah jauh jelas ziarah Rasulullah Masjid Nabawi ziarah Rasulullah ya percuma ngentake dolar piro. Lah ngono kuwi, ya ada yang begitu bukan tidak ada. Mungkin mengucapnya saya ke Masjid Nabawi tapi tetap ziarah. Saya ke Semanggi Kidul ya tetap ketemu pacarku. Tapi ada yang tidak ya terserah. Ya, Terkadang seorang merasa tertipu. Saya menemui sebagian penuntut ilmu dan berkata, jika kita datang ke Medina Al-Munawwarah untuk tamasya, berkeliling melihat tempat bersejarah. Saya katakan kepadanya, Masya Allah, semoga Allah memberkatimu. Apa yang kamu datangi di Madinah? Ia berkata, ia berkata, kita datang ke tempat ini dan itu. Dia menyebutkan berbagai tempat bersejarah yang ada di Madinah. Maka saya bertanya kepadanya, apakah kamu ziarah Nabi? Orang itu pun marah dan berucap, itu bid'ah katanya. Saya katakan subhanallah, jadi kamu kemana saja? Saya datangi tempat ini, benteng ini, lembah ini, dan gunung ini. Saya tanyakan apakah itu lebih Anda dahulukan dari ziarah Nabi? Orang itu berkata kembali, perbuatan itu adalah perbuatan bid'ah dalam agama. Penguasa itu bertanya, apakah bid'ah yang dilakukan? Syekh berkata, dia telah. Kok ada hubungannya dengan bid'ah? Sesungguhnya Ustadz dan guru membimbing kita mengatakan bahwa ziarah itu bid'ah dan tidak boleh dan kita hanya mendatangi tempat bersejarah kata mereka. Ini ada anak-anak pemuda datang ke Mekah Medina ditanya, "Kamu ke sini apa?" Saya ya melihat ada gunung Uhud, ada ini, ada itu, ada ini. Kamu ziarah Nabi Indah, bid'ah. Nah, kenapa kok kamu katakan bid'ah? Guru saya, ini kan, Sesungguhnya Ustadz dan guru saya, pembimbing saya mengatakan bahwa ziarah itu bid'ah dan tidak boleh. Dan kita hanya mendatangi tempat bersejarah. Saya katakan sesungguhnya tempat bersejarah yang kamu datangi. Seperti Gunung Uhud, tempat eh, peperangan Uhud, Kuba dan yang ada di Kuba. Dan kiblatan siapakah yang menjadi sebabnya? Siapakah yang menentukannya? Dengan keutamaan siapakah bisa seperti itu? Siapakah yang berperang di Uhud? Siapakah yang menjadi sebab kiblatan? Siapakah yang ada di Kuba? Sesungguhnya sebab utama adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang disinilah tempat keberadaan beliau. Apakah dapat diterima akal bahwa kalian mendatangi Madinah dan kalian menganggap bahwa ziarah Nabi adalah bid'ah? Ya, dan berada di hadapannya serta mengucapkan salam termasuk bid'ah. Sebagian orang menyatakan kepadaku bahwa orang-orang melakukan bid'ah di dalam kubur Nabi Muhammad, di depan kubur Nabi Muhammad. Saya katakan bahwa saya tidak akan membicarakan tentang bid'ah yang dilakukan orang-orang atau kebaikan yang mereka lakukan atau keburukan yang mereka lakukan sesuai pandanganmu. Namun ya akhi, Apakah tidak ada tidak ada kesalahan yang dilakukan orang-orang di masjid waktu haji, waktu umrah, waktu tawaf di Arafah, di Safa, di Marwah? Banyak sekali kesalahan yang dilakukan orang-orang yang haji. Tidak usah pedulikan kesalahan mereka. Anda berdirilah, berdirilah di hadapan Nabi, ucapkan salam kepada Nabi sehingga Anda mendapatkan keutamaan dari ucapan salammu kepadanya. Anda pun akan mendapat kemuliaan yang besar dan pahala yang agung. Sebagian penuntut ilmu mengatakan kepadaku dan ini sangat dibutuhkan oleh para penuntut ilmu. Tidak diperbolehkan memper, memperlama berdiri di hadapan kubur Nabi. Karena Ibnu Umar jika datang mengucap Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Abu Bakar. Assalamualaikum ya Abi. Yaitu Sayyidina Umar bin Khattab cukup melakukan itu dan pergi. Saya katakan subhanallah, kamu menghafal sedikit dan meninggalkan sebagian yang lain. فقل للذي يدعي في العلم معرفة أفدت شيئا وضاعت عنك أشياء Katakan kepada orang yang mengaku memiliki ilmu, kamu telah menghafal sedikit dan hilang darimu berbagai hal. Kamu telah menghafal lafaz ini, namun kamu tidak mengetahui bagaimana keadaannya. Ibnu Umar di mana tinggalnya? Jadi Ibnu Umar ini anak Sayyidina Umar tinggalnya di Medina. Jadi setiap ziarah kepada makam Rasulullah itu kan lewat Lewat assalamu alayka ya Rasulullah, assalamu alayka ya Abu Bakar, assalamu alayka ya Abi. Sayyidina Umar. Terus langsung masuk ke masjid. Jadi ora tuh Karena pak cedak gone. Di Madinah situ juga saya sendiri gini. Saya pergi ke masjid Riyadh tiap hari. Itu saya mau masuk ke masjid. Assalamualaikum ya Habib Alwi. Assalamualaikum ya Habib Ahmad. Assalamualaikum ya Habib Anis. Wes habis itu ah, masuk. Soalnya bendina. Lan jenengan saking Kudus napa saking Demak napa saking pundi dugi سلام الله يزدى من الرحمن يغشاكم عباد الله Allah تجد ياسين itu ya wajar sebab jarang ketemu jarang teko ngono lho Anda ini mengartikan hadis tadi menunjukkan bahwa nek di ziarah Rasulullah aja dawa-dawa cukup salam salam salam karena Ibnu Umar melakukan itu Ya betul kamu tidak tahu sebabnya Ibnu Umar melakukan itu apa bendina kuwi krono. Masa bendina dadak maca Yasin ping 100 misalnya ping Yasin terus baca iki baca kedawa. Karena tempatnya di situ tiap hari ada di situ. Jadi cuma mengucap salam aja itu cukup. Tapi kalau Anda yang datang dari Indonesia, datang dari mana ke situ negara salam tok ya eman-eman. Jadi hadis ini menunjukkan bahwa dari mana dulu saya bin Umar, Ibn Umar ini? Kamu telah menghafal. Jadi orang-orang tadi itu bawa ke hati sini Bener rentok susui, neng kono ngadeg, perdiawan rentok. Hayo, haram, haram, syirik, haram. <laughs> Dalil lagi. Betul, hadis ini ada, tapi sebabnya apa? Kue ramudeng dah. ini coba, Sesungguhnya Ibnu Umar setiap kali memasuki masjid, artinya setiap kali masuk di waktu subuh, duhur, asar, maghrib, isya, waktu duha. Beliau ini enam kali waktu diam dalam satu hari masuk masjid Nabawi. Enam kali waktu lungguh. Mocot tahlil misalnya. Zora ya sholat. Gara mocot tahlil tau. Masuk enam waktu. Jadi ini menunjukkan bahwa berangkatnya Sayyidina Abi Ibn Umar ini karena setiap saat, saat di situ. Setiap kali masuk mengucapkan salam memang ziarah ini ringkas. Namun beberapa kali mengucap salam dalam sehari berulang kali. Ringkas. Sekali duhur, sekali asar, maghrib. Ini dikumpulkan dari doa. Kan gitu. Jadi kalau Anda mengatakan pakai pendal dalilnya Ibnu Umar karena Ibnu Umar dari Madinah. Saya orang itu Di masjid ini ada orang susu salam-salam lepuh. Kebetulan itu ketemu wong Bang Magelang. Ya, suwi apa aku orang melu nang terus agak duhur rono asar ketemu bang Demak melu lugone ya apa ketemu bang itu ya mungkin satu hari lima kali saya duduk gitu. Ya sudah ucapkan salam, tidak apa-apa. Ziarah dengan salam benar, ziarah dengan duduk monggo, ziarah dengan silakan, tidak apa-apa. Semua benar. Ucap salam tak benar. Tapi jangan anda mengisahnya ada orang berdoa di situ dikepung. Hmm. Tapi memang nek tak pikir-pikir ini sekarang lepas daripada masalah hukum benar dan tidak. Masalah tempat. Memang gara-gara tempat ini mungkin sempit. Ya bismillah ora apa-apa ya bismillah ya, salam tok ya, nyikira. Ngono ora apa dia mengatakan Mas minta maaf ngapun nggih jenengan ahli sunnah baca mas Nggih. lagi mundi sebagai gitu. Ajeng ziarah biasanya lanjut dengan dowi ngoten. Nggih. Dowi wong Jawa gitu, dowi tambah doa lah maksudnya ini ngomongin polisi Arab pun askar-askar lah ini keranten tempatnya tidak mencukupi monggo jenengan mengki jarangnya saking topik mawon mriki Betul napa, bukan tapi penara. Oh, mau jadi jenenge coba Jawa api api. Umatur oh, nuwun sangat, jenengan itu askar luar biasa rangkuli wong Jawa. Kadang di, dipisui pisui mudeng lho wong Jawa kuwi. Dipisui-pisui karena askar-askar ini saya lihat dipisui ndak resi malah ajib ada askar pak. Jen, jen, jen, jen, apa? Kau ini pada bisui. Kau jen, jen, jen, jen. Makanya surga puluh lima persen 75% sini orang Jawa. <laughs> apa sebabnya? Sebabnya yang kau kuwi mau. Kehoyiran. Orang mudengan, orang depan Dipisuwi. Ada dulu Habib Ahmad yang di tengah. Kebetulan ada kamar mandi kotor, kotor kena cuci wong jenenge Paman Suri. Paman Suri wong wis saya lihat orang ini ora oh, ini apa-apa modele ning jero atine. Atine barang ya mungkin srenek ya ning jero awake. Seko apike wong kuwi. Tak delok iki wong iki piye iki. Bang Suri Bang, ah, ah, dal, dal, wil Arabia. Amin, amin. Bersihkan nadzib hadal hammam. <laughs> Bersihkan ini kamar mandi. Amin, amin. Eh, bersihkan kamar mandi Abi, tambah nangis. Abi Ahmad siswi ada raiso dungo malah ngakak. Iki yang menunggu ndi. <laughs> Wong kok apik men kaya ngono kok ngresiki WC kok aman-amin terus. <laughs> Itu sih Pak Mansuri kalau ditanya dia rumongsone didongake mlebu surga. <laughs> Husnul daniel luar biasa. Ucapan ini juga dari Ahmad Gilari. Wah, api-api wong-wong dipisui ke amin lu di Mekah barang wah malah dilus les gue di sini ah haji, fajir fajir apa Dekat di sampingnya. Zainal Ibn Umar dekat di samping Rasul. Bahkan Nabi murid Ibn Umar mengatakan saya tidak dapat menghitung 100 atau 200 kali Ibn Umar setiap kali berdiri berucap Assalamualaikum. Setiap hari itu berapa kali Ibn Umar itu bolak balik ke masjid. Akhirnya setiap ke masjid mesti mengucap salam. Maka tidak mungkin seorang semoga Allah memberi hidayah menghindari berdiri di hadapan kubur, mengucapkan salam dan membaca salawat dan menganggap itu adalah bid'ah atau tidak boleh dilakukan oleh atau melanggar syariat Islam. Hendaklah berdiri sesuai keinginan dan kemunajat kepada Allah dengan doa yang tentunya bertawasul dengan Rasulullah. Bukannya berdiri di hadapan kubur berarti menyembah kuburan. Dan menurut sebagian orang itu orang yang berdiri kubur kan nyembah kubur. Kan? ngambak ngambung al eh, nisannya itu dianggap nyembah waktu loh. Jadi ini nyambung aja dulu sholat barang gue nyembah waktu. sholat ngadep Ka'bah berarti. Berarti kamu nyembah Ka'bah. sholat itu nyembah Allah, orang nyembah Ka'bah. <laughs> Gaya kiblat dewi. Akhirnya timbullah ilmu-ilmu ngajar kiblat yang ngadep yang dua. Jadi sholatnya karo turun. Ora sisan wae, wis enek-enek. Enek manuk lewat batal salate. Dalalah kele berarti nyembah manuk. Serba <laughs> salah arep wong dhewe ora salat. Eh timbang aku mumet-mumet wong-wong sing anyar-anyar arep Islam kok angel mendo. Salat sisan. ini sirik, ini sirik, lha ngene nek begini sing ora sirik apa. Bukanlah berdiri di depan kubur berarti menyembah kubur dan tidak setiap orang yang berdiri di hadapan kubur Nabi Muhammad SAW dianggap menyembahnya. Tidak semacam itu hanya berdiri dan mengucapkan salam. Aku ingat ngadeg karo mengucap salam toh, Orang nyembah-nyembah gue. Tersisa satu masalah yaitu ketika kita berdoa baik menghadap kiblat atau tidak secara umum. Saya tidak maksudkan di sini kita ziarah pertanyaan yang berbeda. Kita saya ketika saya berada di suatu tempat, saya bermunajat kepada Allah dan mulai berdoa. Apakah di saat itu saya harus mencari di manakah arah kiblat atau secara langsung diperbolehkan berdoa misalnya ya Allah, berikanlah kepadaku adab. Di sini pernah kita berdoa, pernah ditegur saya sendiri pernah ditegur suruh balik. Jelas saya kebetulan posisi begini. Eh, doa tidak boleh mengadu sana, harus menghadap kiblat. Oh iya, aku ya manut. Daripada aku doa sebab orang yang negoroku. Masalah ini Mekah gue. Waktu itu gue, kalau kok di Mekah di Medina, di Medina. Waktu itu sempat saya di dulu, diomel-omelin Hmm, ya wis lah, wis lah. <laughs> saya doa, saya saya doa di situ dia dengar apa yang saya baca. Saya baca itu Rabbana Adina ini dia waktu lihat itu dulu. Kamu kok malah membelakangi kiblat. Terus habis itu juga di negara kita ini pernah juga. Di salah satu masjid. Jika ada bapak minta maaf itu kalau doa tidak boleh harus menghadap ke wilayah. Jadi mulut langsung ada kiblat. Doa mau lewat manapun nanti jawabannya ada di sini. Tidak perlu kiblat itu untuk sholat. Memang arah kiblat adalah arah yang paling utama. Tidak perlu nek ndongo tidak perlu tidak harus ngadep kiblat. Cuman arah yang paling baik itu adalah kiblat utama. Tidak ada pertentangan di sini. Arah kiblat di mana arah orang yang sholat diharuskan menghadap yang merupakan arah yang paling utama. Sehingga banyak orang yang sholat terdahulu berusaha menghadap arah kiblat dalam duduk mereka, taklim mereka dan kehidupan mereka. Sekarang orang-orang sholat dulu itu Al-Habib Abbas Al-Habsyi itu sekian puluh tahun tidak pernah membelakangi kiblat kecuali sewaktu tak ada sholat. Habis imami ngadep makmum itu membelakangi kiblat. Lainnya tetap tidur ngadep kiblat, kabeh ngadep kiblat sama kalau istijab. Jadi beliau tidak ngadep kiblat. Lainnya 17 tahun itu lebih. Habib Abbas Al-Habsyi. Nah, itu boleh bukan tidak boleh, afdal ngadep kiblat. Cuman nih anak orang sing orang ngadep kiblat coba kamplengi. Wong ngajar tuh yang ngadep kiblat. Lah terus sing diajar belakang kiblat orang untuk ngadep kiblat kafe, Lah piye cara ngajar? Iki saya aku ngajar ngajar Hadirin yang dimuliakan Allah. <laughs> Suwisi jembungi pentung juga beri apa tapi aku ini kena ngomong arah apa aku kena beri bau siliti malahan <laughs> min jilitil ayah bahasa Arab itu Jadi kalau sesuatu yang jalan karo bojone tolong tu mang tembasaken min til ayam Kau ibu lah senang Alhamdulillah anakku saya wis susah bahasa Arab. <laughs> Aduh le, kau iki belajar yang ndi kok pinter mendale le. Semakin kita. Guru wis apa kuwi lho sing jenggoten. Masya Allah Kok ya pinter men bahasa. Iku bahasa Arab pendek lek nggih, Bu. Ajib. Di sini Allah SWT dalam keadaan namun tidak tidaklah wajib jika seorang mengingat Allah dalam keadaan berdiri atau duduk Allah menyebutkan dalam firman alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim Orang yang mengingat Allah sambil berdiri atau duduk atau dalam keadaan berbaring. Wong urip iker telu tok ngadeg lungguh turu. Ora nek wong mabur. Lho nek ning pesawat lho kowe ngono kowe mesti takokmu. Ning pesawat kowe lungguh ya ngadeg ya turu, padha wae. Pesawate sing mabur. ini ya lungguh nek ora lungguh ya ngadeg nek ora ngadeg ya turu. Jadi nek dalam keadaan apapun kamu ingatlah Allah. Dalam keadaan berdiri, duduk, dan berbaring. Ngadep kiblat itu utamanya. Jika seorang yang dalam keadaan berbaring dan ingin mengingat Allah, apakah harus mengubah posisinya ke arah kiblat? Lalu berzikir subhanallah walhamdulillah seperti itu atau diperbolehkan seorang berbaring di atas tempat tidurnya dan berzikir sambil bertasbih, tahlil, takbir dan tahmid. Begitu pula ketika berdoa, berdoa baik menghadap kiblat atau tidak, tidaklah berdosa dalam hal itu. Jika saya ziarah Nabi dan berada di hadapan kubur Nabi, bermunajat kepada Allah dengan berdoa, Ya Allah, Ya Allah, dan saya memohon kepada Allah, dan saya tidak memohon kepada Nabi, hanya bertawasul dengan beliau, namun kita tidak minta apa, atau memohon kepada Rasul, dan tidak diperbolehkan seorang memohon kepada Nabi, kita hanya memohon kepada Allah dengan benda perantara Rasul. Apakah yang salah? Jika seorang ziarah Nabi SAW berdoa kepada Allah, ya berdoa kepada Allah dan membelakangi kiblat. Jika menghadap kubur Nabi, Nabi maka kita kalau kita menghadapkan itu ziarah, kita menghadap ini, kiblatnya sebelah sana. Jadi ya, istilahnya membelakangi ini kiblatnya situ. Membelakangi pasti. Pasti membelakangi. Apakah kita dosa? Tidak. Silahkan aja, Okay? Insya Allah saya kira cukup itu. Mudah-mudahan nanti kita lanjut besok malam karena ini belum jam setengah 12 kurang 20 menit. Eh, kurang 12. Iya lagi kena. Eh. Aku keliru-keliru. Kemarin itu juga di Masjid Rian ini malam 23. Maaf, Habib Alwi. Iya, tapi malam 23, 25. Cepetan Ramadan ya. Subhanallah. Nah, itu setahun kaya ini terus ora enak senenge kaya apa walape ora enak piye lah nyambut gawe ini piye lora lagi kene buktinya nyambut gawe buktine ya urip apa terus mati kabeh ya ora dadi rekoso metok-metok nggone buatan ucul tangan ning kono ki ya ora ya tetap utuh kaya ini iki Alah kowe turu kok kowe nyambut gawe lah iya lho kowe turu padha nyambut gawe ya kafe masuk mosok nek kon turu kabeh ya ora nyambut gawe kabeh kowe ya ora pas ya ngono Lha nek sing nyambut gawe ganjarane luwih akeh timbang sing turu. Ngono ta. Aku ngecat apa awan. Lho ngecat iki nek memang orang ngudut insyaallah ya alhamdulillah. sing ngecat awan-awan Ramadan gajine sedina gak 30.000 tatu tutu entek nggo tuku udut ora mlebu surga. Lah nggo apa? Lebih baik kantong ana puluse, ya you know? Ramadan alhamdulillah keranten Ramadan kula kurang sing udut. <laughs> ya, duwite ketok. No, no. Jadi hati-hati. Jadi Ramadan ini pirang dino nek wis sudah meninggalkan kita. Kesempatan-kesempatan akhir-akhir ini sing bismillah bismillahirrahmanirrahim. Sak mampu nih. Insyaallah sehat tidak ada yang tidak sehat. Ini nek selain Ramadan wis remuk kabeh awake dhewe. Jujur wae turune gar pirang jam. Tak? remuk. Tapi karena Ramadan rahmat, Ramadan bulan yang luar biasa ini, tidak mikir remuk. Kenapa kok awalnya luar Ramadan kok remuk sebab mbok pikiri? aku sesuk yang nyambut nek Ramadan orang mikir saja. Subhanallah nyambut kai bismillah. Bismillah biji, pik, aku urung ke sandal anakku. Urung ke kelambi anakku. Sing kira-kira sing dua anak sing bener-bener urung ke lapor saya, tak ke. Bukan saya mau nganu, saya ikut ngedol kita wong liya ngono lho. Lah kok bayar pinjol yo ya gampang bayar aneh iso korting. Sing gurung nukokke nggo anak anak Nek wis aja ngapusi. Wah, saya ini alhamdulillah belum belikan Bib. Kalau HP memang lu syukur. Padahal ning omah wis duwe sepatu loro. Kuwi enak sing kaya ngono. Saya bukan mengatakan saya mau anu gendak. Kalau memang ada anu bismillah kita sama-sama. Di sini ada ustadz-ustadz kita, ada ada orang-orang yang mampu saling membantu satu sama lain. Ayo, jangan sampai rumah tangga kita itu di lebaran tidak memiliki apa-apa. Orang kita duwe apa, ayo bismillah. Bareng-bareng disengguyung nggih. Iya. Arep aku tak bakdo ning kene, bakdo ning kene Tapi hari satu hari setelah hari lebaran. Pas bakdo ning kene ora ketemu aku, aku turu biasanya. Lah kok turu piye kok bakdo bakdo kok turu. Lah kesempatannya nggih pas bakdo kuwi. Yo barbada sih eh, wes. assalamualaikum. <laughs> Setunggal bis, assalamualaikum kali bis lah mau rasa turu. Tapi bukan saya tidak mau menerima, saya senang karena saya ini bisa jadi wong waras keranten tamu gula. Saya ini tidak mungkin jadi wong waras nih orang yang tamu. Jadi orang yang tamu aku gar turu, tak nonton TV. Gara-gara yang tamu berarti saya sing tamu nih. Udah apipe. ABB kan. ABB ki kata apik gara-garane wong sing teko. Ora wong teko sapa sing ngerti apik. Ora nek kata api. Wong iki ganteng iki kadang ketok teko kocone. Ora nek kocone apa ketok ganteng. Ora aku deh. Ora nek kandel kocone iki jenengan. Jadi nek kacane langsung metu ngene wadus berarti langsung metu. Lho. Kene iki jene model sabun ora ketok. Lho. Nabi ini model alisnya sudah tadi kerok, badan sabun. Lah, sebab apa orang dikocok? dia dikocok, uh sabun dikocok. Mir'ah, mukmin satu sama mukmin yang lain itu saling memandang kacanya bagi mukmin yang lain.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 dari si fulan Gampangannya gini, Joko ngambil ilmu dari selamat Itu bukan berarti maknanya Joko baca kitab kepada selamat Tapi maknanya apa? Joko ngikuti tingkah lakunya si selamat Ikuti akhlaknya, ikuti perbuatannya, ngikuti ucapannya. Kalau sudah demikian, berarti si Joko itu sudah si selamat ini sudah resmi jadi syekhnya si Joko. Dan si Joko muridnya si selamat. Waman lahu ta'alukun waman ila hadim nasalihin hasulallahu madad min jami'i salihin. Barang siapa yang cinta atau hatinya itu senang sama salah seorang daripada kaum salihin, maka dia akan dapat pemberian, akan dapat perhatian dari seluruh kaum salihin yang ada Lianam la musyahanata bainahum wa la musyahata fi syai'in abada. Karena sesungguhnya di antara mereka ini nggak ada perbedaan. Jadi istilahnya kaum solehin ini seakan-akan satu hati. Cinta kepada salah satu dari mereka berarti cinta kepada semuanya. Walau qala hadzal muta'alliq bi ahadin minhum li akhar minhum uridu an atruka fulan wa ulazimukum. Bahkan seandainya orang yang cinta dulu mengatakan, saya maunya cuma sama guru fulan ini aja, gak mau sama orang yang lain. Saya tidak mau sama orang yang orang soleh yang lain, saya cuma mau sama si guru fulan aja. Tetap dia bakal dapat pemberian daripada seluruh kaum solehin. Bahkan seakan-akan para kaum solehin ini berkata, silahkan kamu cinta kepada siapapun, tetap kami semua akan memperhatikanmu. Dan beliau Bapak bin Allah hadis melanjutkan man ra'ait lahu adna ta'alluq bi ta'ah wa in qallat. Barang siapa yang kamu lihat dia punya rasa cinta sama perbuatan taat. Walaupun perbuatan taatnya ini cuma sedikit. Atau dia cinta sama salah satu orang daripada kaum solihin. Maka diharapkan baginya dia bisa jadi orang yang baik. Kalau sama sekali dia tidak ada cinta sama perbuatan taat tidak cinta, sama orang-orang yang selain tidak cinta, nah orang yang ini yang harus dikhawatirkan. Bisa jadi dia nggak bisa jadi orang baik. Jadi kecintaan kepada kaum solihin adalah hal pokok yang penting. Bahkan sebelum cinta ya, cuma ngeliat aja dengan penghormatan ini sudah ada efeknya. Il Imam Abu Yazid Al-Bustami beliau mengatakan menroani kekhalal jannah. Siapa yang melihat aku masuk surga. Eh jangan diputus ya perkataan ini ya. Sebentar lagi ada ada, keterangannya. Ini kalau ini perkataan ini diputus disampaikan sama orang lain, terik gitu tadi ya akhirnya. Menroani ra'ani jannah. Barang siapa yang melihat aku masuk surga. Orang di zamannya protes semuanya. Kamu bilang diri kamu berarti lebih unggul daripada Nabi Muhammad. Abu Jahal itu Abu Lahab lihat Nabi Muhammad tak masuk surga. Kok kamu bisa bilang orang yang lihat kamu itu masuk surga? Kata saya Imam Abu Yazid al-Bustami begini, yang dilihat sama Abu Jahal sama Abu Lahab bukan Muhammad Rasulullah, tapi anak yatim anaknya Abdullah apa ya Rasulullah namanya Abdullah yang dilihat itu anak yatim anaknya Abdullah makanya pandangan ini tidak menimbulkan efek sama sekali tapi kalau orang yang melihat kaum salihin dengan penuh penghormatan ini maka akan ada efeknya efeknya apa ciri-cirinya orang soleh kata Rasulullah orang itu kalau mau lihat ini orang soleh atau enggak ciri-cirinya satu idza ru'u Allah. kalau dilihat mengingatkan kita sama Allah kalau kita melihat seseorang, yang apabila kita melihat mereka, kita ingat sama Allah, maka kita akan lebih sering lagi melihat mereka. Nah, kalau kita semakin sering melihat mereka, semakin sering ingat sama Allah. Kalau sudah semakin sering ingat sama Allah, amalnya pasti amal yang soleh. Amalnya soleh masuk ke surga. Ini yang dimaksud dalam perkataannya Imam Abu Yazid Al-Bustami. Kata Habib Ali, "Fasa'adah man utahkullaha biktifahum." kebahagiaan ini semuanya tergantung dengan mengikuti orang-orang yang soleh. Bahat man ra'ahum man Maka beruntung orang yang memandang mereka, memandang orang-orang yang soleh, atau memandang orang yang memandang orang yang soleh. Au ta'alak bihim daim wala finahum atau cinta kepada mereka selalu mau mendam rasa cinta dan selalu melazimi pintu-pintu orang soleh. Maksudnya apa? Selalu berharap kepada kaum solehin. Ini orang-orang yang beruntung kata Habib Ali. Kemudian dilanjutkan oleh beliau bahwasanya ini zaman sekarang ini adalah zaman yang penuh dengan kegunjang-ganjingan. Zaman yang penuh dengan keraguan-raguan. Maka sebaiknya seseorang yang alim, orang yang dikatakan alim itu menurut beliau Habibullah Al-Haddad bukan orang yang bisa membedakan antara yang baik dan buruk. Tapi orang yang alim di sini adalah orang yang bisa mengambil perkara yang terbaik di antara dua perkara yang baik. Atau bisa meninggalkan perkara yang terburuk dari dua perkara yang buruk. Eman ada daya dari bakabi asa usikin. Pak Inka kana wala aso fal asa akhaful amren. Seperti ada orang yang memukul dengan dengan tongkat atau dengan pisau atau dengan pisau. Ini gambaran secara akal aja ya, secara ringan. Pasti orang yang terburuk pakai pisau kan? Ini dua-duanya buruk. Tapi yang paling buruk apa? Mukul dengan pisau. Yang mukul dengan pisau ditinggalkan, mukulnya dengan tongkat. Ini kata Habib Abdullah bin Abdul Haddad. Wa nahnu hadha haluna pada zaman dan ini adalah keadaan kita di zaman ini. Zamannya Habib Abdullah Al Haddad. Mesti banyak wali waktu itu. Beliau sudah ngomong kayak gini. Sudah ngomong zamannya itu rusak. Wa huwa min qawaididdin. Wa ma'khudun an salaf kal Imam Malik bin Anas wa amsaluhu radhiyallahu anhum. Dan ini adalah termasuk salah satu pokoknya agama. Dan ini pengertian ini orang harus bisa membedakan antara bisa memilih antara perkara terbaik dari dua perkara yang baik atau menjauhi perkara yang terburuk dari dua perkara yang buruk ini adalah ajaran yang diwariskan daripada para salaf seperti Imam Malik dan yang semisal daripada Imam Malik Waman la ya'rifu dzalika fahuwa jahil. Barang siapa yang tidak mengetahui itu, maka dia adalah orang yang bodoh. Wa nama azali kafinasi fi annahu 'alimun fajahilun jahlan murakaban. Barang siapa yang mengira dirinya ini adalah orang yang pintar, tapi ternyata dirinya ini bodoh, berarti dia bodoh kuadrat. Jahil murakab namanya. Kamu yadunnu fi nafsi annahu karim bahwa bakhil bahwa jahil murakab. Bagaimana orang yang menyangka dirinya ini orang yang dermawan padahal dia ini orang yang pelit. Lah ini orang yang bodoh-bodoh kuadrat itu semacam itu. Dan juga dianjurkan oleh beliau orang itu jangan membalas keburukan dengan keburukan. Kalau kita membalas keburukan dengan keburukan sama berarti. Muslim itu seakan-akan pohon kurma. Pohon kurma itu kalau sulit diambil buahnya karena ada dilempar batu, baru besok buahnya turun. Jadi seakan-akan pohon kurma, walaupun dilempari batu, tetap yang keluar itu buah. Buah yang menyenangkan bagi orang yang melempar. Suatu ketika, Imam Ali Zainal Abidin, Zainal Abidin, beliau dapat gelar asajat. Sehari satu malam, sholat sunnahnya seribu rakaat. Kita mau ngitung sholat sunnah seribu rokat, coba kita ngamalkan sholat witir sebelas rokat, nanti kita tahu rasanya sholat sunnah seribu rokat, keagungannya seperti apa baru kita paham. Coba kita kita sholat witir sebelas rokat. Beliau keluar dari masjid waktu itu, kemudian berpapasan dengan salah seorang yang di hatinya kurang suka sama cucunya Rasulullah. Karena waktu itu di zaman ada zaman fitnah didatangi sama orang yang enggak suka ini. Apakah engkau yang dipanggil Zainal Abidin? Engkau ini orang yang dipanggil Zainal Abidin, penghias daripada orang-orang yang beribadah. Maksud kata Imam Zainal Abidin, iya betul. Inti bukan Zainal Abidin, tapi inti Syainal Abidin. Zainal Abidin artinya inti orang yang mengotori orang-orang yang beribadah. Ini sama imam, ini luar biasa ini. Maksud Zainal Abidin. Kemudian tidak cukup itu, dicaci lagi. Inti orang fasik, inti orang bodoh, inti orang kurang ajar, inti pemecah belah umat. Dan segala macam. Masyarakat yang ada di situ marah semuanya. Tidak terima, ini guru mereka ini. Panutan dia yang ada di kota saat itu. Masyarakat memarah sama Nabi biarkan. Biarkan dia menyelesaikan ucapannya dulu. Sampai habis ucapannya semua. Semua pakaian masih dilontarkan sama Imam Ali Zainal Abidin. Selesai, semuanya selesai. Yang pertama kali dilakukan tersenyum. Sebuah berkata, Terima kasih kau sudah kasih nasihat sama aku. Semua yang kau ucapkan itu betul. Dan aibku yang tidak engkau ketahui itu masih banyak. Apakah Anda bisa balas ngasih hadiah di atas nasihat yang diberikan sama anak. Langsung orang ini nangis. Dan dia berkata, Ashadu anak min abna'i Rasulullah SAW. Aku bersaksi bahwasanya engkau adalah orang betul-betul cucunya Rasulullah SAW. Kemudian dia berkata, maaf bahai imam, sesungguhnya aku ini dibayar sama orang. Kalau engkau bisa membuat Sayyidina Ali dan Abidin marah mencaci maki kamu, kamu bakal dapat seribu dinar emas. Seribu dinar emas itu kalau 20 dinar 84 gram ya. Berarti seribu dinar bisa jadi banyak itu. Satu M ada mungkin seribu dinar emas. Itu bisa buat Imam Ali Zainal Abidin marah sampai mencaci maki dapat uang seribu dinar. Banyak kita orang sekarang dapat saja dapat uang satu miliar. Itu sampai dia mencaci maki. Ketika saya di Nabi itu cuma karena itu. Nah kalau kamu butuh uang tidak usah pakai gitu, tak kasih sekarang. Ada tidak seribu dinar? Ada, atau dikasih kan? Eh, sudah dikasih seketika itu juga. Beliau ini mengamalkan firman Allah Subhanahu Wa Taala, "Itfa bilati iya Balaslah dengan sesuatu yang paling baik fa innaka baina bainaka wa bainahu adawah fa annahu waliyun hamim. Apabila seandainya oh kama Allah taala, apabila seandainya di antara kamu ada permusuhan dengan orang yang mencaci kamu, ketika kamu bahas dengan baik, ka'annahu waliyun hamim, maka engkau seakan-akan seperti seorang sahabat yang setia. Pelajaran yang bisa kita ambil apabila mungkin kita ada orang mencaci, Saudara ada orang yang berbuat buruk. Infak bilatihi asan. Balaslah dengan perkara yang terbaik. Jadi saya sudah membahas dengan perkara yang terbaik. Tapi ternyata tidak ada efeknya. Berarti kita belum membahas dengan yang terbaik. Ucapannya Allah nggak mungkin salah. Ucapannya Allah nggak mungkin salah. Pertama kali kita rela, kita ingat. Kalau kita membahas itu kita ingat. Allah menginginkan kita membahas dengan cara apa? Dengan cara baik atau dengan cara buruk? Kalau Allah kepengen dengan cara baik, kita bahas dengan cara yang baik. Insya Allah pasti akan ada perubahan. Kemudian sedikit ini bisa kita amalkan. Azamin ya afu Assalamualaikum warahmatullahi Jadi diambil tadi kalau ada yang lebih baik tinggalkan yang baik ini. Jadi ada dua kebaikan. Misalnya kebaikan menurut kita baik dan ada lagi kebaikan kelebihan eh, baik yang lebih baik daripada itu. Salah satu daripada ini tinggalkan. Misal begini. Saya kalau tidak ke masjid itu nanti jadi omongan Sebenarnya saya mau ke masjid yang lain juga kan baik. Ke masjid sini baik, ke masjid sana baik. Cuma di sini nanti jadi omongan, lebih baik saya tinggalkan masjid yang lebih jauh. Mungkin langkahan kita ini lebih banyak, lebih banyak pahalanya. Ya, tapi kita menyelamatkan di sini untuk supaya jadi tidak diomongkan orang singgah. Ini termasuk baik ini meninggalkan yang baik yang sana gitu loh. Yang tadi itu pedong kalau <laughs> besok. Elek bodoh elek itu. Tapi ambil yang besok jelas lebih remuk lebih baik yang ini gitu. Ini memang salah. Jadi jangan sampai kita ini menjadi manusia yang maunya menang sendiri. Contoh lagi. Saya lihat ada beberapa ulama yang luar biasa. Dia ini tidak suka sama asing. Tidak suka sama asing. Ya. Atau kipas. Tapi sekitar orang itu semua maunya pakai AC karena suhu. Dia <laughs> tidak bisa. Tapi dia lebih baik saya menahan diri saya untuk tidak untuk pakai AC walaupun saya terus dirodok. Kan itu subhanallah. Ini ini luar biasa adab seperti ini. Jarang Berarti saya nali jenala bidin dah dia ya, lah. Oh sore enak belas saya. Ngapa nek? kalau mbak balas senyum atau nyingkiri mesti mungkin banyak. Enggak duit itu. Wes yo peso rampung kei duit bal aku iki dikongkon wong ngono kei tambah tambah lek ora mungkin nek awake dhewe sapa sing ngakon nah. oh, di, langsung, <laughs> tolong diselesaikan langsung ngono tak lah arep Imam Syafi'i itu pula mempunyai adab dan akhlak luar biasa akhlaknya akhlak Imam Syafi'i itu waktu beliau dicaci-caci seperti itu beliau malah dungo ya Allah Gusti kalau memang cacian itu benar berarti saya dosa, ampuni dosa saya. Kalau janjian itu memang salah, dia dosa, ampuni dosanya, rampung. Orang lapor mencemarkan nama baik, barang <laughs> ada apa-apa. Jenengmu serah penapi. Kok mencemarkan nama baik, kan ada lapor polisi, lapor orang sambut lapor. Ke. Makanya para ulama itu lapornya itu cuma sama Allah seandainya. Dan lapornya bukan ngalek-ngalek kono. Seandainya ucapan orang yang mengatakan saya fasik, saya ini itu benar. Berarti saya ini akan dosa, ampuni saya. Kalau memang dia salah, dia berdosa, ampunilah dosanya dia. Selesai. Nah, untuk yang Kono tak kira lebih happy. itu penutupnya <laughs> tadi. Kalam-kalam indah itu, itu. Memang berat ya. Wong ini ngerti hak, ini hak, ini badan, gampang. Tapi ngelakoni ini, ini, ini, gini, sing Rengat ini, hati, Lalu kita ini kadang, maaf, kita ini kadang ini sudah mempunyai kedudukan. Terus ini dihinakan sedikit nesu. Di kedudukan kali. <clears throat> Biasanya numpak mobil terus dijumpak ke sepeda ontel, rasa nesu. Gue orang menghormat aku. Aku ini biasanya mobil waktu jemput nggak gontar, gitu, terus maksudmu piye. Nah, <laughs> sudah kulino dhuwur ngono lah Oh, nek kulino dua, iki biasanya arep ngisor enggak lah Jadi monggo, jadi orang iso nang ngisor iso nang dhuwur iku wong apik bisa diatur, bisa diatur. Ya. Bismillah. Bismillah kita tutup sama doa. sekarang supaya anu mesti ada bisa buat kesidah satu sambil nunggu al nasiu terbagi. Al, oh ada pertanyaan, silakan. Saya tidak berani mengatakan mereka benci. Karena mereka ya saya yakin bukan karena kebenciannya. Karena mereka ketidaktahuannya gitu aja. Bukan benci. Kalau benci ini Tapi ketidaktahuannya tentang hukum. Akhirnya mengakibatkan dia tidak mau ziarah. Jadi pertanyaannya tadi, apakah orang yang ziarah, yang tidak mau ziarah ini baik Rasul atau sahabat, atau dari orang tuanya atau keluarganya, Apakah mereka ini sebagai orang-orang yang benci terhadap mereka? Saya tidak mengatakan benci, mungkin karena tidak memiliki ilmu. Dihukumi bagaimana? Didongake supaya ngerti sing bener, Betul. Ya. Dan, dan, dan. Salam. Ya. <laughs> Alah pun bang milik. Jenengan sakit dilanggu. Ya mbak anda jenengan. Ya alhamdulillah. Oke. Oke. Oke. Oke. Nabawi. Nggih siap. Nggih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Simbah kita. Saya kalau lihat dari jauh tak pikir Mbah Barit. Mbah kita ini dari jauh tak pikir kok Mbah Barit tak lugu ning ngono. Alhamdulillah ternyata beliau dari Delanggu. Jadi yang ditanyakan Masjid Al-Aqsa, Masjid Anu, Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Masjid Madinah itu tetap namanya Masjid Nabawi. Masjid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Masjid Nabawi. Terus tadi kiblatan niku ten pundi? Kiblatan niku nggih ten Madinah. Nggih, mengke ten Madinah itu kiblatan. Kiblatan itu yang tengah-tengah Rasulullah dikatakan salat asar itu. Tengah-tengah salat asar karena di situ Rasulullah SAW itu karena senangnya dan rindunya dengan Makkah Al-Mukarramah, Allah tahu. Di tengah-tengah salat Rasulullah disuruh membalikkan kiblatnya ke arah Makkah Al-Mukarramah. Jadi di situ Rasulullah senang. Allah itu af, se, selalu membuat kesenangan Rasulullah. SAW. Walau sofa yu'ti karabbuka fatardo. Rasulullah itu sama Mekah luar biasa. Sampai waktu diusir dari Mekah Rasulullah itu hijrah. Itu Rasulullah, wahai Mekah. Sesungguhnya aku ini tidak bisa sebetulnya pisah denganmu. Tetapi aku diusir oleh penduduk yang ada di tempat. Sambil melihat kota Mekah itu Rasulullah waktu keluar. Karena senangnya Rasulullah sama Makkah. Ya kiblatan niku ten Madinah, Masjid Nabi niku Masjid Nabi Muhammad Masjid Nabawi. Masjidil Aqsa, Masjidil Haram, Masjidil Nabawi. Makkah. Sebetulnya haram itu ada dua, haram Makkah wa haram Madinah. Ya, haram Makkah wa haram Madinah. Ada lagi. Ah, tadi lupa saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. sholatnya di depan imam ini neng neng jopo masjid di luar masjid sama polisi tidak ditegur Kalau di atas dan itu memang disiapkan untuk sholat, di atas itu biasanya posisinya di belakang imam. Ya, kalau Masjid Nabawi yang saya tahu, kecuali kalau kita sholatnya di luar. Di luar itu mungkin bisa dibatas luar imam. Tapi kalau masih di dalam masjid, dia tidak mungkin sholatnya di depannya imam. Di depannya imam. Tapi kalau sholat di depan imam, tidak ada orang sholat di depan imam. Tidak cukup. Tidak cukup ya sholat yang buri. Lah iya, ya, orang mudeng. Orang mudeng. Iya. Nah itu makanya orang-orang maaf ya, orang-orang itu kadang ke Mekah, ke Madinah. Mereka kadang tidak tahu hukum-hukum maksiat. Terus akar PDW. E kamu sholat bayangkan, kalau sholat itu terus istilahnya apa tadi kamu mengatakan yang keduanya? Oh sholat di masjid ada di Raudah, sholatnya di mihrab, Allahu Akbar, orang sujud, orang rukuk, itu sholat nih. Ya, Nah gitu aja dia daripada tidak bisa sholat, dia berdiri situ doa. Rabbana atina fid dunya hasanah ya Allah jenengan ngertos sedaya sing ten mana mriki. Mangka kula kenal Fatihah terus selesai. Daripada ndak salat. Makanya maaf bukan cuma di Mekah Medina, acara hall yang Masjid Riyadh dimanapun penuh ada sujud ora iso. Lah kamu ini piye to? Nekani hall ku ora wajib. Nek salat gue wajib. Lah kok malah salate ora mbok dat. Paul ke salate malah petet-petan kaya ya, ora wong ora cetha ngono kuwi apa nih tadi di mihrab ya sholat ngene ya, tak rukuk ya, karo <laughs> ini. orang sholat duit. tidak mau orang orang orang pinter coba nih pinter dia tidak mungkin ke situ Nih memang kalau um, pinter ini orang bodoh neng duit angka akeh. Coba kira nih orang bodoh iki gorong semangke kidul tak kowe jangan Wah, kowe iki piye? kau ya kadang ya antik. Ada saya ini pernah ketemu orang-orang yang dari sana sendiri. Kon ngaji sama orang sama anak-anak kecil sini pinter sini. Ada. Bukan tidak oh, namanya manusia ya. Dimanapun sama. Dimanapun <laughs> sama. Jadi rahasia rahasia kadang ya. Lu ada yang mengatakan seumur hidup belum pernah Mekah. Wadah negara ini cedak kalau Mekah kurang ala satu kilo tak urung Mekah. Wajib apa wajib? Itu aneh yang genai negara mungkin piye kowe Sekolah orang gue bayar, Sekolahnya gandul. Jadi maaf itu mungkin karena ketidaktahuan atau ngomong mungkin karena bismillah lah. Yang penting Gusti Allah paham. Dia paham tapi ini orang ngaku aturan piye. Di ora sah salat isya wae Gusti Allah mudeng aku arep salat. Salat karo goblok. Nah, itu aturan sujud. Maaf-maaf nih teko hol lebih baik tidak datang hol daripada ninggal ke sholat Atau biar orang sholat dulu. Dikasih ke peluang. Oh, ngarep dhewe ngarep apa to? uyel jalan ngarep kabeh ono oh, apa ning ngarep Kasih kesempatan buat orang-orang yang tua-tua di depan, di hall lho, nek hall Kadang saya di dulu waktu rumah saya di Jemani, itu hal itu di masjid ya. cukup tak pikir jam loro aku semontal biyen Tekan kono wis kebak, ya Allah lagi piye kira menungso turu ning kono kabeh. Anak saya ini jam luru cek wis kebak. Tahun berikutnya tak mangkat jam siji. Dia ya kan baru yuk kebak nih oh, serasa mangkat baik. Mangkat saya tak pas-pas ke sholat, sholatnya ben sholat dewe, nah, ini buri dewe, longgar. Allah, Akbar. Ada ngarep lagi ini, rasa ngopong ini, tangan ini, kaya. Neng buri, Allah Akbar. Bismillahirrahmanirrahim, bebas. Soalnya longgar. Longgar. Ah, tadi aja wah saya kadang mumet yang ngadepi wong. bagi kena itu teko hol iki salat mulai wong masjid. Sujud nang bokongi menungso. Arab sujud sing siji <laughs> tangane dingenekke tangan tangane kudu nempel loro-loro ki kudu. Sikil ya kena, dengkul ya kena kabeh kuwi. Mosok malah orang sujud. Ngurusi ngono. Ora salat, sampun sampun, sampun piye salate orang. Seperti tadi sholatnya di depan imam. Imamnya nang sholatnya salatnya ada ngarep. Terus piye jarane? Kecuali ning Mekah itu bebas ya ning Mekah mubeng. Nggih insyaallah. Nek kowe aja ngono lho. Ya, kowe aja ora alhamdulillah. Dari gue masya Allah, mas darurat kan? Orang-orang kadang darurat, darurat, darurat ya. Daru, kepepet tapi, kepepet itu orang, kepepet ini mati. Ada orang itu mengatakan sama saya dulu, ada orang ini senengnya utang rita karo rentenir, bang pelecet-pelecet, bang setan-setan. Wis wis, nah, Indonesia ini 90% persen kena kabeh karo pelecet itu. Kena kabeh. Ada nih udah kepepet tapi orang enek kepepet. Lah nek kowe kepengin butuhmu sing akeh ya Lah nggo bayar sekolah, nggo bayar iki sekolah ki ora kudu bayar. Wong sekolah lagi saiki gratis kabeh kok. Sopo sing ngomong sekolah bayar? Sekolah-sekolah sing jaluki duit-duit sing jaluki guru-gurune kuwi. Tidak ada sekolah bayar. SD, SMP, orang bayar. SMA, tidak bayar. nenek sekolah-sekolah sing jaluk-jaluk duit laporo karo pemerintahmu. Karo DPR-DPRmu no, Ning misi-misi jaluk duit aja sekolah neng ngono ben ora sing mlebu. Sekolah neng liyane. Lah kabeh model ngono, Beb. Ya sekolah neng masjid. Masjid iki ijazah, ijazah ki ora penting. Insya Allah luweh suge timbang sing sekolah. Orang itu nek ngadepi maling sama maling malah orangnya sing pinter. Delan. Meton-meton masjid zaman Rasul SAW neng masjid, zaman sahabat neng masjid, zaman yang gitu. Ini jadi kafe mbahku biar dia ya neng masjid. Sekolah orang ini sing sekolah SD, bomes orang ini Bukti ini ya di rumah. Bukti ini ya semangani anak 16. Ngono Nah kowe iki insinyur profesor. Lho bukan ndak boleh dadi insinyur sing apik bener. Cuman mlebu sekolah jangan nganggo nyuap. Mlebu sekolah nyuap, metu sekolah nyuap, apalagi nyuap, nyuap, nyuap dadine menguap. Waduh, wis ora ana ini ilang kabeh. Akhirnya ilmu ngapus ngapus maling bareng kabeh bareng sebab hasilnya hasil maling. Oh sekolah-sekolah saya itu nganyel gitu nah. Lu anak-anak yang tidak mbok ya orang duwe, bapak orang duwe, wong pemerintah sudah menjamin. Lah kok jadi cari Mengapa? Uang ngecat, ada mbok cat barang. Dia sudah tidak beli uang gedung, uang ini, uang rehabil apa? Aduh, oh coba bayar. Oh coba bayar. Nek kan dia nek gurune sing ora trimo ki kabeh ora trimo, lapor langsung ke DPR. Nek orang nek, nek lapor ini tak jak nggone DPR. Iya nek DPR sing iso ngamuk-ngamuk Ala bib DPR padha wae dibayar karo wong-wong kuwi dijak kerja sama ya mbuh nek rasa milih sisan DPR. Jembok pilih pilih wong e sing waras sisan. Nanti nanti saya ini kadang ya Allah kepepet. Oh, kok kepepet? Kepepet ini mati. Ini wis mati lah kuwi akhir. Kene orang aku nek orang nganggung ini terus mati lagi kepepet. Tapi nek ndak rasa kepepet. Anak-anak Habib, Habib Umar bin Habib itu adalah anak-anak yang digandeng-gandeng alor gitu sisi pinter dewi. Tak dulu ya kira kira Anakku gandeng-gandeng gak bodoh wae. Sebab sekolah umum masalahnya. E. Sekolah umum. Tapi nek sekolah model kaya abai nek kaya Habib Umar, anakku kok jawab iya nek abai kaya Habib Umar jadi. Sebab ya, abai kaya Habib ini ya kurang lebih lah. Istilahnya apa? Memang sekarang ini membutuhkan orang tua yang bisa mendidik. Orang tua yang bisa manukan anak. Dan anak kudu manut. Anak kudu manut. Ya insya Allah itu tadi kepepet di orang yang istilah kepepet. Kepepet kepingin yang ngarep. Kepepet ini yang gurih. Sewaktu tidak bisa sholat. Saya waktu di Mekah di Medina misalnya. Di dalam itu kadang masih kosong. Ngomong di disik. Yang jalan sudah ngadek, mandek sholat. Tapi di tempat lingkungan yang anu. Tidak apa-apa jauh. Ziarah Kanjeng Nabi ora kudu mepet ning nggon kuburan. Aduh Kanjeng Nabi ya mudeng. Insyaallah ngono. Salat eh, apa namanya salat yang di dalam itu raudhah. Saya nek salat di raudhah tidak lebih dari 5 menit, tidak lebih kecuali waktu saya dulu pergi umroh waktu kosong. Waktu bukan masa umroh. Pernah saya pergi itu bisa jam-jaman aku lunyu. Karena bukan di waktu umroh, karena bebas. Waktu itu saya duduk waktu pas rame-rame ngomong dulu, yalu yalu yalu yalu. Di arep ning mangga mangkat tv. Aku ning ngene tak lewat. Ya Allah, saya sekarang berada di Raudah min Riyadil Jinan. Raudhah tempat taman surga Rasulullah SAW. Di sini saya minta ya Allah karena doa di sini dikabulkan, kabulkan semua hajat saya, hajat orang tua saya, keluarga saya, jamaah saya, tetangga saya dan hajat kaum muslimin al-Fatihah. Dan di sini liane. Lah saya niat arem keinggon guliani tunggu dungane liyane aku ya bagian. Tapi niatnya retak pek orang Orang mungkin anu dipisui terus Iwang dungo apa-apa. Donga ora rampung di Kan dipisui terus enak apa? orang enak. Belas orang itu ganjaran malah itu dosa terus. Makanya kadang kelihatannya api dah. Lah, mendahulukan yang baik yang satunya enggak inggon wong dia, kue nunggu neng raudhah ki api. Tapi anak sing luwe HP nek kue bagi hasil karo sing Oh, Ngono. Kata dia? Eh, sana loro. Fiskari. Fiskari menurut dengan Ada lagi pertanyaan? Kalau ada doa sama Fiskari. Kita tutup sedikit walau positif kepada orang ini. Ya, itu orang kepada orang ini. Al ngantuk. Dalam kolong Rombongan makan lagi. Ya, ya nih. Nah, lihat nih modelnya sepuh-sepuh. Alhamdulillah Masya Allah rombongan-rombongan semuanya yang hadir mudah-mudahan Allah memberi berkah Ya Rasulullah Salamun alaik Ya Rasulullah Asyari jirat Amin gawiti ingsun larasihiran kalawan muji tanpa pitungan Dobola konco Pria wanita lawan kanca dulur lan tangga kang padha rukun iku sunai rasul kang mulia